mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan kita sampaikan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahabat, para asatidz dan para hadirin Bapak Ibu sekalian yang hadir di pagi hari ini. Alhamdulillah bahwa di pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul di sini bersama Buya Yahya dalam rangka eh, memperkuat silaturahmi dan juga kita memperkuat uh, eh, kedakwahan kita terutama di Batam dan tentu saja di pagi hari ini nanti kita juga akan melakukan sebuah diskusi hanya jawab secara santai saja selain juga kita akan mendengarkan tausiah dari beliau tanpa berpanjang lebar waktu segera kita sampaikan kepada Buya Mas Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang kami cintai, yang kami muliakan para pejuang-pejuangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para asatid, wabil khusus sahibul bait yang telah memfasilitasi pertemuan ini yang semoga Allah SWT menggolongkan kita semuanya sebagai pejuang-pejuang Rasulullah yang sesungguhnya sehingga kelak kita di surga bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ucapkan terima kasih kepada para pejuang-pejuang, para asatid dan ustadzat dan sungguh perlu sekali kita itu selalu dan selalu setiap saat merapatkan barisan kita mempertemukan hati kita untuk sama sama berjuang di jalan Allah karena seling di dalam perjalanan kita ini hawa nafsu sering menguasai kita sehingga kadang orang itu sudah berpindah haluan yang semula karena Allah menjadi bukan karena Allah lagi sehingga seolah-olah kita itu pakai kopiah, pakai jubah, seolah-olah menuju surga, kan tapi ternyata yang kita tuju adalah neraka. Karena berubahnya niat, maka kita perlu saling mengingatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tugas yang kita emban sebagai juru dakwahnya Rasulullah. Kita harus faham tugas dakwah itu bukan tugasnya para ulama saja, ustadz saja, akan tapi tugas semua dari manusia yang ingin mulia sesuai dengan yang disanjung oleh Allah kuntum khaira ummatin akhrijat linnasi kalian semua tanpa terkecuali kita punya tugas kuntum khaira ummatin akhrijat linnasi kalian sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia punya ciri khas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan dan merintahkan, mengajak kepada kebaikan, menjauhkan hamba-hamba Allah dari kemungkaran. Harus kita sadari bahwa ini tugas semuanya, dengan apapun yang kita tahu, dengan apapun yang kita bisa. Yang punya ilmu dengan ilmunya. Yang punya harta dengan hartanya, punya jabatan dengan jabatannya. Dan sungguh sangat rugi jika orang tidak mengambil bagian daripada ini. Harus kita mengambil bagian ini termasuk wal asri kalau kita fahami kita cermati wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw kita akan menjadi orang yang merugi jika kita tidak punya iman dan setelah iman harus ada amal soleh dan setelah amal soleh ini ada lingkupnya lingkup pribadi baru nanti yang ketiga ini baru sempurna atau jadi kalau orang hanya beriman dan amal baik untuk diri maka itu adalah belum melakukan sesuatu yang sempurna. Bahkan bisa saja menjadi hamba yang merugi. Menjadi hamba yang merugi. Karena apa? Orang yang di kiri kanan kita itu ternyata orang di kiri kanan kita ternyata juga kewajiban kita untuk kita ingatkan. Biarpun kita ibadah banyak rokaat yang kita lakukan, tapi kita melihat orang di kiri kanan kita salah tapi kita tidak mengingatkan, ternyata dosa ditimpang ke kita. Sehingga memang harus dakwah itu sesuatu yang tidak bisa tidak wajib kalau ingin selamat. Ada orang ahli ibadah Masya Allah. Melakukan ibadah. Dia haji, umrah, iktikaf. Haji, umrah, iktikaf. Manfaatnya untuk siapa? Dia sendiri. Akan tapi lihat. Bagaimana kau biaya haji untuk mengulang dua kali itu kalau seandainya digunakan untuk maslahatan. Di kampung sana madrasah nggak jalan tuh ya. Kenapa harus mengulang umroh berkali-kali? Saya ingatkan kepada orang-orang kaya. Kalau berangkat dari kerinduanmu kepada umroh, bagus. Akan tapi, sudahkah kau sisihkan juga untuk umat itu? Engkau yang kaya. Jadi harus sadar semua untuk dakwah ini. Suatu ketika ada orang mengumrohkan setiap tahun 60 orang. 60 orang. Saya kira nih. Enak ya kalau ngajak orang umroh. Semuanya kayak bawahannya jadi kayak raja nanti di Mekah. Ketawa dia. Betul Bu ya. Sadar atau tidak? Jadi kalau kita ngumrahkan orang kayak raja di sana. <laughs> Diikuti oleh orang karena diumrahin semuanya. <laughs> Padahal kalau seandainya potong 20% saja atau 40%. Bawa orang umroh 40-nya, 20-nya ayo untuk membuat madrasah di kampung sana. Cuman kadang tidak ada mengingatkan cara ini. Apalagi yang punya travel, kadang-kadang ngajak orang kaya bukan hanya untuk ibadah, ngajak masuk travel travel makanya tidak ada-ada. Ah, kita kan punya travel kalau sudah orang keseringan umrah stop stop stop stop <laughs> biarpun kita punya travel harus adil kita ngajak kepada kepengen jangan-jangan tentang travel kan saya ada travel <laughs> makanya saya ngomongnya harus begitu kalau saya tidak punya travel mungkin yang punya travel marah <laughs> bu ya nggak punya travel saya ada travel makanya stop kalau umrah umrah orang kaya itu sebulan setahun dua kali sudah lah sudah makan banyak ya mungkin khusus Ramadan ya tapi selebihnya sampai ada berulang-ulang dan seterusnya saya setahun sekali. Itu sudah dicatat, sudah kebanyakan setahun sekali. Itu. Kalau travelnya mintanya Buya setiap saat. Kalau sudah kita yang umroh kan rebut itu dah. Hitungannya travel besar untungnya. ini. Tapi kita bukan cari itu. <laughs> Baik, ini. Jadi semuanya harus ada kesadaran untuk dakwah. Mestinya kalau ada orang kesadaran benar untuk dakwah, kita bangun madrasah manapun tidak susah. Sekarang sumbangan keliling malu umat Islam itu kayak tidak ada orang kaya buat dua gedung saja sudah lokal saja waduh keliling sana sini kadang-kadang direndahkan ustadz yang minta ke sana masya Allah kenapa itu semuanya terjadi karena belum ada kesadaran dakwah maka kesadaran dakwah harus ada pada diri kita sebagai orang yang mengemban katanya ustadz lalu setelah itu biasakan untuk memberikan motivasi siapapun yang berjabat jadi dakwah itu bukan tugas ustadz saja tugas siapapun hamba Allah yang merasa dirinya umat Nabi Muhammad kalau ingin mulia harus ngambil bagian dakwah Ajib, tidak boleh tidak apalagi yang belajar menuntut ilmu. Dan dakwah itu sederhana dulu pernah kita hadirkan. Dakwah itu membawa umat kepada Allah. Membawa umat kepada Allah. Artinya kita harus sadar tentang ridha Allah. Yang selama ini ceramah pagi, siang, dan malam. Sudahkah itu karena Allah? Karena kita rindu pahala dari Allah? Atau hanya mengejar target bahwasanya jamaahku harus banyak? Tanyakan hati kecil. Dakwah itu membawa umat kepada Allah. Kalau kita tidak kenal Allah, tidak akan bisa membawa umat kepada Allah. Di saat orang itu tidak kenal Allah, tidak rindu kepada pahala dari Allah, maka lihat, karena kita tidak mengharapkan dari Allah, mengharapkan hanya lidah saja tidak diyakini dengan batin, akhirnya sebetulnya hati kita mengharap selain Allah. Akhirnya apa? Membawa umat kepada kita. Belok. Jamaah banyak, bisa jual fotokopi, bisa ngoni, amplop, segala macam berubah Kenapa? Semua membawa umat kepada Allah karena dia sebetulnya kurang yakin dengan dengan yang dari Allah. Kalau kita berjuang untuk Allah, apakah Allah akan biarkan? Tidak mungkin Allah membiarkan. Cuma karena lemahnya kesadaran keimanan kita tentang yang dari Allah, makanya kita pun yang seharusnya mengharap dari Allah berharap mengharap dari manusia. Karena harapan kita bukan dari Allah, tadi dari manusia. Yang terjadi apa? dibawalah umat kepada kita sehingga muncul orang banyak-banyakan dan gede-gedean majelis kalau tanya orang kalau ada majelis yang lain selalu bertanya gedean mana sama majelis saya Cuf. karena itu makom di dunia itu kita harus berani nutup majelis yang paling gede kira-kira tutup saja kuat atau tidak nah, kata Imam Haddad kalau sudah kamu makmur di sebuah di sebuah kota Coba berani tidak kau meninggalkan pergi ke atas gunung sana. Tinggalkan itu semuanya. Untuk menata hati. Bisa tidak meninggalkan? Ayo. Jamaahnya sudah banyak ribuan. harus, Pergi ke atas gunung sana. Untuk menata hatimu dalam sesaat. Bisa atau tidak? Oh kasihan nanti umat siapa yang bina, siapa yang bimbing. Dipikir Ustaz hanya ente saja. Ada godaan-godaan semacam ini. Baik, tapi ternyata Imam Haddad dalam dakwah utama, mana yang lebih bagus? Jika kita tetap di kota membina umat atau harus pergi ke atas gunung untuk menyelamatkan hati. Dijawab oleh Imam Haddad, jika engkau bisa sambil berjuang menyelamatkan hatimu di tengah kota, tetaplah kau di tengah kota. Tidak harus pergi ke atas gunung meninggalkan jamaah. Nah, sekarang mungkin kelas kita ini karena mungkin ada anak di rumah. Kalau kita ke atas gunung uzlah, gimana? Di urusan pondok sudah terlanjur ada santri, tinggal ke atas gunung sana, wah ini baik sekarang ayo menata hati kita untuk meluruskan niat karena Allah dan rugi. Sampai dikatakan ya, man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullahi ayata'lamu illa uh, li'ardin minad dunya lam yajid arfal jannati. Kalau ada orang menuntut ilmu yang seharusnya hanya untuk Allah, ternyata dalam hayalannya dia untuk mencari dunia maka dia tidak akan bisa mencium bau surga. Insya Allah. Jadi nerakanya Kia itu luar, luar biasa hebat dan sangat dalam nerakanya besar. Kalau kita tidak terus bedah diri kita masuk terlena. Sampai salah satu majelis harus kita tutup karena apa? Gesekan luar biasa. Kita ada sebuah majelis sangat besar luar biasa gesekan. Ada apa gesekan? Karena begini begini harus ditutup saja majelis. Ya, ada perlunya kita. Kalau majelis sama-sama punya majelis. Rupanya di situ antar majelis besar dengan majelis besar gesekan. Akhirnya kita harus tutup majelis tapi kita masuk semuanya majelis untuk mempertemukan itu. Kalau kita sudah aduh di dalam lahasat kahasatil ulama tidak ada sesuatu yang hasut yang paling mengerikan kecuali antara ustaz. Waduh, ini mengerikan. Eker-ekeran. Apa yang dicari? Allah. Cari Allah kalau tidak bisa kompak. Kenapa? Bahkan kalau bisa, ayo kita semuanya membesarkan majelisnya temannya. Sehingga semuanya sama-sama datang. Ayo, minggu ini kita datang ke ustadz ini. Minggu ini biar semuanya orang semangat di situ. Tidak saling menjatuhkan, tidak saling. Ini kita yang perlu dalang itu. Umat Islam kuat kalau paham makna ini. Kita perlu mempersatukan visi misi, mempertemukan hati. Tapi gesekan luar biasa. Yang ikut pejuang-pejuang pasti tahu. Bagaimana kita tidak boleh pakai imamah, bagaimana dia boleh baik jubah, bagaimana dia begini-gini. Dan orang menghasut semuanya akan kecil. Akan kecil. Tidak akan bisa. Tidak usah diceritain. Kita pernah dimasukkan ke sebuah kamar, kita harus begini-begini. Tidak ada yang tahu anak. Dan tidak pernah kita ceritakan. Dan orangnya pun tidak tahu siapa dia. Saya sudah tidak boleh pakai imam masuk. Saya diusir dari Cirebon. Nah, <laughs> aduh, oh, siapa tidak boleh tahu. Yang jelas kita semacam ini ada. Wah, semua perilaku kita ini harus di. Nah, kalau kita terpengaruh berarti kita sama dong. Sudahlah orang yang berbuat jahat kepada kita kirimi hadiah sarung, kue segala macam apa sudahlah. Sudah kita jangan kebawa dengan kekotoran-kekotoran semacam itu. Ya kan? Dan Allah Maha Kuasa untuk membela kita kalau kita tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan mudah terpengaruh. Kalau ada orang memfitnah kita, Allah yang ngurusi. Jangan dibalas. Orang menghinakan kita, Allah yang ngurusi. Sampai kita sebutkan satu kisah Suatu ketika dia diampirkan oleh satu orang. Kita tidak ngerti mampir. Sampai di dalam suatu mari habis-habisan. Hanya anak santri yang kita sumpah untuk tidak cerita ke siapapun. Kita tidak tahu siapa Fulan ini. Tanya Saibul Ben, siapa dia? Dia adalah anak seorang tokoh besar yang ada di sini. Baik. Akhirnya pak, Karena tempat kita dekat, saya ambilkan sarung dan saya kejar sudah nggak ada lagi. Diterima nggak diterima saya harus menjelaskan daripada saya marah saya harus mengasihi hadiah ke dia. Nggak nyampe hadiah itu. Dua minggu kemudian abangnya ngundang pengantin undangnya ngundang acara pengantinan abangnya baik sama kita ini adiknya yang bermasalah abangnya ngundang kita pengantin saya tidak bisa tepat waktu karena kita ada undang ada ada acara acara walimah itu misalnya sampai jam 1 jam 2 itu saya datang sore jam 5 sepi kan sudah tidak ada orang karena dia abangnya menghormat kita tidak ada orang lagi lagi dari awal sampai akhir yang suruh melayani adalah adiknya yang perang yang datang ke kita itu. Ya cepat ada bu yang gini gini gini. Astagfirullahaladzim. Baru 15 hari sudah ditunjukkan Allah di balik dia melayani air ngambilkan ini semuanya sampai ya Allah. Akhirnya tak rambol dia. Coba kalau saya balas waktu itu tidak dibela oleh Allah. Seperti saya tidak bakar sidik suatu ketika saya tidak bakar itu dicaci maki sama orang. Saya tidak bakar diam. Nabi senyum. Tapi setelah saya tidak bakar gak kuat, balas, Nabi pergi. Sayyidina Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau? Ya Rasulullah, saya dicaci maki orang, kamu senyum. Giliran saya banlah, bantah, dan balas, mestinya kamu bela kan? Tapi malah kau pergi." Jawab Rasulullah, "Waktu kamu diam, malaikat turun mendoakan kamu, membela membelamu. Tapi di saat kamu balas, malaikat pergi, maka aku pun ikut pergi." Jadi kalau sudah ada orang ngolok, ah, biarin ambillah pertolongan dari Allah. Kadang emosi, uh kurang ajar, tidak tahu saya. Nah, masuk bersombong. Apa itu semuanya? Rebutan donatur, ada. Innalillah, ke tempat kita. Donatur kita tuh, uh, jangan nyumbang ke Buya, gini, gini, gini. Orang datang Buya, orang cerita. Semestinya kamu tidak cerita ke saya. Maksudnya apa cerita ke saya? Tak marah sekali. Ada orang cerita Buya, saya datangi orang, katanya tidak boleh nyumbang ke Buya, gini, gini, gini. Kenapa ente cerita ke saya? Maksudnya apa? Mengerusak hati saya dengan dia? Ente kalau nyumbang sana, nyumbang sana. Eh, nyumbang sini, setelah Malah saya marahi. Tidak ada perlu ente cerita kayak begitu. Malah saya tidak enak dengan ustaz tersebut. Saya pengen hati saya bersih. Lalu terus saya harus gimana? Terserah ente kalau begitu. Akhirnya menjadi bahan ceramah saya. Donatur tidak harus sebab pondok ini berdiri bukan karena donatur, karena Allah memilih orang yang membantu di sini. Selesai. Dan saya yakin hilang satu tumbuh seribu dan betul. Hilangnya dua donatur ternyata Allah kirim lebih banyak lagi. Saya tidak pernah ragu. Yang datang datang yang pergi pergi. Sehingga mohon maaf kalau saya jarang terima kasih saya ngomong sama orang kaya. Karena saya memohon ya Allah berikan keputusan kepadanya. Terima kasih saya bisa merusak. Sehingga ada orang pengen dekat hanya pengen dekat sama kiai, pengen dekat makom saja. Tidak. Saya paling pelit terima kasih. Dan saya jarang datang ke rumahnya orang kaya. Saya ngomong, saya hampir datang kalau di Cirebon kan datang orang kaya itu saya datang datangi. Tidak, orang kaya datang ke sini. Saya tidak datang ke banyak orang kaya, kerennya apalagi tidak. Sampai orang kaya pada bilang, kenapa punya pembenci? Tidak, justru saya cinta kepada mereka. Teman kita. Hampir kecuali dia sakit, mau mati, saya datang karena nah, <laughs> anaknya kitanan, ini baru datang. Kalau hanya basa-basi ya tidak, tidak. Karena takut hati saya rusak, bukan saya benci. Akan tapi kalau ingin mencari pertolongan yang sesungguhnya, lihat. Inna Allah apa ikum Allah akan menolong kalian dengan orang lemah. Datang ke orang sakit sana. Dan subhanallah mujarrab. Ini tolong. Makanya dekatlah. Kalau saya datang pada orang sakit, orang melarat, orang ini besok Allah akan kirim orang kaya ke tempat. Spontan. itu ya. Jadi bukan tidak pernah kita keluar, oh. Kalau kita punya hajat besar, Datanglah kepada orang yang tidak mampu, sakit, ini cari informasi. Sisihkan duit, datang ke dia minta doa dan seterusnya. Allah akan kirim besok orang kaya dan pasti orang kaya itu orang kaya pilihan. Karena kita mintanya melalui orang fakir, bukan orang kaya yang basa-basi. Dan saya itu makanya tolong jangan merasa ragu dengan dengan keikhlasan orang. Orang banyak orang baik. Sehingga kali itu kalau ada orang mau ngasih tanah, itu adalah sahabat-sahabat Pak Haji mau ngasih tanah, segera urusi beres serahkan ke saya suratnya. Kalau tidak mau terus. Kalau orang ikhlas nggak bakal tersinggung. Ada orang ngasih tanah 10 hektar, benar, ya Mbak Aji 10 hektar. Sudah segala urus suratnya, kasihkan ke saya beres. Dia sibuk sendiri. Gak pernah kita datang rengek, gimana Pak Aji tanahnya? Mau datang, datang, enggak, enggak. Itu. Takut kita hatinya rusak menjadi basa-basi. Mentang-mentang dia donatur. Wah, oh, Pak Aji, kalau yang enggak, saya sibuk. Gimana? Hati itu perlu kita Nih. Sebenarnya takluknya seorang hamba kepada dunia itu menjadikan orang kepada sahih dunia, kepada yang punya dunia kita menjadi tawadhu. Karena hatinya tawadhu kepada dunia. Man aliran yang ghaniyin dihinahu dhaba'an anhu zadinih. Kalau ada orang patuh kepada orang kaya karena kekayaannya, dua per tiga agamanya hilang. Akan tapi dekatlah dengan orang kaya karena ingin menyelamatkan. Karena kita cinta agar dia menjadi orang kaya ahli surga. Bukan kita mengharap pemberiannya. Saya itu kalau ngomong sama orang kaya memang betul-betul Cepat pengen dia masuk surga. Dia punya apa? Itu punya apa? Punya apa? Ayo. Bismillah langsung. Ada suatu ketika ada orang. Saya itu sudah lama pengen punya kolam renang. Karena waktu anak saya sakit itu harus masuk ke kolam renang itu harus nyuri. Berangkat jam pagi habis sholat subuh. Jam 7, jam 8 harus sudah keluar. Karena ada orang masuk kolam renang sudah pasti maksiat nanti ya. Pasti bajunya nggak karukan. Kalau sudah ada orang masuk itu langsung keluar. Karena terapi mau renang di mana? orang di kolam debak, nggak bisa. Ada terapi kesehatan. Jadi kita pengen punya kolam renang, punya kolam renang, punya kolam renang. Suatu kita lebaran ini baru kemarin hari Ahad lebaran, lebaran ini lebaran hari Raya Idul Fitri ada satu orang datang. Rupanya orang ini adalah sering ada di majelis ilmu. Ini majelis kita cuma kadang tidak semua orang ngadep. Memang kita tidak pernah apa namanya kalau mau datang datang gitu sajalah. Sebab kalaupun kita berjalan itu tidak pernah toleh-toleh karena apa? Takut orang bukan tujuan ke saya, takut melihat saya akhirnya jadi salaman gak enak. Jadi saya sengaja kalau jalan-jalan begitu. Akhirnya orang itu datang, namanya Pak Cito. Pak Ji tinggal, di mana? Mana di Kepompongan Bu ya. Oh, Kepompongan. Kemana Kepompongan? Samping dekat kolam renang. Kolam renang mana oh, itu? Oh ya. Siapa yang punya kolam renang itu Pak Ji? Eh, saya Bu ya. Oh Pak Ji. Banyak yang datang. Wah banyak bu ya. Hari Sabtu sama Ahad khususnya ramai. Untuk siapa? Untuk umum, untuk umum. Laki perempuan, laki perempuan bu ya. Dia nyantai aja. Sambil saya ngomong nih, Mas. Dia masih ngelihat kita nyantai. Setelah saya ngomong sama tamu, Pak Haji, kira-kira Pak Haji sadar tidak kalau Pak Haji lagi umroh sana, tak tahunya di kolam renang lagi perempuan. Itu buat dosa Pak Haji, dikirimi dosa waktu umroh. Gimana Pak Haji? Jadi gimana Bu ya? Ya dosa, karena laki perempuan buka aurat di situ baju dosa. Nah, terus masa harus bongkar 2 miliar buatnya saya. <laughs> Pikir 2 miliar. 2 miliar bangunannya tok itu. Enggak, saya enggak suruh bongkar, Pak. Saya enggak suruh bongkar. Saya dah, ya, saya yakin tapi ya, kasih buat saya yakin semua yang datang ke sini niatnya baik karena Allah semuanya. Makanya saya ngomong sama Pak Haji saya dapat basa Gimana punya? Gunakan kolam renang untuk Islam serahkan al-bahjah. Dirubah untuk menjadi kolam renang islami. Kolam renang islami gimana? Khusus untuk ibu-ibu. Setengah jam langsung punya dilihat sekarang kalau mau. Kalau saya basa-basi, mungkin tidak tersentuh hatinya. Saya tahu poin begitu, karena saya ingin ngajak dia selamat. Dan begitulah perilaku yang kepada orang kaya, jangan sampai kita tuh mujamalah berlebihan itu akhirnya kita kita kemakan, kita sudah hormat kepada orang kaya karena kekayaannya bukan karena rindu menyelamatkan dia jadi kita dengan keyakinan begitu lihat, oh iya bu ya, langsung kita diajak malah diajak makan dulu setelah itu makan terus gimana? Sudah langsung ditutup. Sekarang kita di pondok punya kolam renang untuk ibu-ibu. Dan nanti insya Allah kalau di akhirat ada ibu-ibu yang masuk neraka gara-gara kolam renang mau nuntut ke saya nggak bisa. Sudah saya buat kolam renang, kenapa kok nggak masuk? Gitu. <laughs> jadi ini jadi termasuk media radio dan sebagainya. Termasuk apapun. Ada orang ngasih tanah, saya yakin Mbak Haji itu ikhlas. Insya Allah. Kalau ikhlas urusi sampai selesai. Banyak yang mental itu banyak. Gak jadi itu banyak. Gak tahu apakah hanya omongan, obrolan apa. Ya, sering saya. Tapi karena banyak asetnya pondok, banyak sekali kita. Kita pondok banyak di, di tahar di ini banyak. Ada punya sawah, ya punya sawah nih, bener nih. Berapa ini? Ada 1,5 hektar sawah. Besar. Produktif, produktif. Ibu janda, ibu. Gara-gara saya tidak ngomong nangis dia. Datang lagi diterima tidak sama Buya. Kan orang serius. Oh iya lupa terima aja. Yang satu lagi ini baru terakhir ini ter, tempat terstrategis. Karena di tengah kota Tulungagung di samping kampus. Bukan bukan kita ngeremehkan orang, kita tidak boleh ngeremehkan. Cuma memang kita kalau sudah begitu, biasanya sampai berkali-kali orang ngadep gitu. Sampai orang kadang-kadang kita tanya, ada orang Bu ya saya punya tanah, ada rumahnya di situ di tengah kota sih tidak gede, tapi kalau untuk pondok bisa. Baik. Berubah sampai 4 bulan. Saya itu lupa. 4 bulan ketemu lagi ibu itu. Oh ibu yang 4 bulan yang lalu. Rupanya Pak, sudah bawa sertifikatnya. Ini bu ya sertifikatnya. Wah ini benar ini. Sudah beri tempo saya tiga hari. Saya istikharah tiga hari. Tiga hari semuanya. Jawabannya satu bu. Pokoknya bapaknya, suaminya ibu sama anak-anak harus kesini semuanya. Anak-anaknya dukung semuanya. Beres. Akhirnya tim namanya Pak Huda tuh ke rumah ibu ini. Dipikir orang kaya kan? Dipikir orang kaya, ya Allah rumahnya kecil. Jadi ibu ini bener nih ngasih kemarin rela dengan ini. Padahal kalau dengan ini kan yang miliar ini kok kena? Subhanallah kalau orang buka hati kayak begitu. Makanya sudah dakwah itu jangan jangan menjadi rendah kita. Tomak kepada dunia sudah biasanya nanti ada bapak lain lagi bagaimana kita biasakan dengan kesederhanaan sebagai ustaz kalau Allah berikan kita mobil alhamdulillah kalau tidak ya pakai motor jangan gengsi kalau tidak pakai sepeda naik angkot dijemput pakai apapun tidur dimanapun oke okay? jangan mentang-mentang ustaz ada ustaz kelas-kelas ustaz kelas kampung ustaz kelas kota kelas nasional tidak tahu nih saya ini kelas apa ini saya kelas ya, ini kalau sudah kelas nasional nanti harus apa ini kalau Habib Hasan Bahrun marah, suatu ketika ada salah satu sahabat itu kan pakai jubah. Akhirnya dijemput pakai sepeda motor rumahnya. Akhirnya ngomong keceplos, masa sampai ke jubah ini jemput pakai sepeda motor? Nyampe berita beritaku Habib Hasan bin Ahmad Bahrun marah, lepas jubahmu. Jubah bikin sombong. Ya emang rumahnya pakai motor, Alhamdulillah. Jemput daripada jalan kaki. Jadi kita perlu Kata hati itu jangan sampai kita hanya ter, ter, tertipu dengan makom. Wah, apalagi kalau jamaahnya gede. Jamaahnya gede. Saya teringat Iya Abdul Khabir itu. Iya Abdul Khabir itu subhanallah buta. Taluknya dengan saya punya kakak luar biasa. Kakak saya itu mobilnya paling jelek. Tapi sebelum ini mesti mikir kakak saya. Ini kan kenyamanan. Baik kita kembali kepada dakwah. Maka dakwah kita harus tata hati kita kita Kadang mau kepada orang kaya kaya. Tapi cintai orang kaya. Makanya jangan, jangan datang kepada orang kaya mengharap materinya selesai. Nah, kelami datanglah kepada orang kaya menginginkan bagaimana dia selamat. Dan jangan kita menjual makom kita. Lalu berkata, Mbak Ji, saya mau dakwah ini. punya duit, belikan tiket saya. Aib. Keluarkan duitmu sendiri kalau punya. Kalau tidak punya ya jangan keluar sudah, kan gitu. Kadang-kadang kita menjual makom kita ini, wow, semua orang. Ayo, beli tiketnya. Ayo, beli tiketnya. beli tiketnya. Biarpun bahasanya bahasa telmeh bahasa Haji ini gimana nih mau ke anu belum dari rezeki nih, waduh, minta dia, cuma cuman saking pinternya orang dia. Hati-hati, Allah Maha tahu. telmeh bahasa isyarat. Yang tahu orang kaya kayanya orang kaya baik langsung, "Oh iya Bu ya, saya beliin." Coba kalau saya ngomong, kalau saya mau pergi tak telepon tak dik tak apa? tak absen orang satu-satu kenanya setahun sekali itu selamat saya tidak usah beli tiket Pak Haji yang di Bandung satu ada Pak Haji di Bandung ada 16 orang 16, 16 pertemuan kan berarti Pak Haji gimana nih Masya Allah tolong doain Pak Haji ini biar ada tiket nih kan paham dong tak doaan hmm, ya ya ya selesai sudah jangan bohong lah mandiri makanya biasakan di rumah kita dengan kesederhanaan itu kalau mau jadi juru dakwah yang sungguhnya kalau beri mobil alhamdulillah motor. Kalau kasih motor, alhamdulillah. Sepeda, sepeda. Sederhana, jangan gaya hidup. Mewah. Harus. Kadang-kadang ikut-ikutan. Apalagi sering pergi ke luar negeri, nanti sudah beli bahan luar negeri. Anaknya diajari gaya-gaya hidup. Luar negeri mewah dan sederhana. Makan ala kadarnya. Perabot rumah tangga pun yang wajar. Kalau Allah memberi ya kadang-kadang orang punya tambang emas atau kekayaan yang tidak bisa ditahan kayak Imam Malik itu. Imam Malik bukan minta kaya, tapi kaya yang dikirim oleh Allah. Jadi mati nggak apa-apa, tapi jangan sampai di saat kita tidak memaksakan sampai anak kita harus kita biasakan dengan kesombongan, kesombongan, kesombongan, kesombongan. Capek dakwah kita menjadi tidak lurus. Kata Habib Ali Al-Jufri. Apa yang membedakan? Apakah orang tidak boleh pakai mobil mewah atau menggunakan sesuatu yang bagus? Tidak ada masalah. Akan tapi hatimu yang selamat. Tandanya bagaimana? Di saat engkau mengenai mobil Mercy sama mobil angkot yang paling jelek itu sudah nggak beda sudah. Di saat dijemput pakai mobil Mercy nyaman. Dan saya punya penyakit mas. Kadang-kadang ada hmm, godaan. Kalau ke tempatnya majus orang kaya harus mobil mewah. Kadang-kadang ada godaan semacam itu. Kenapa harus seperti itu? Jadi coba kita tata yang kita berjuang. Jangan sampai di akhirat nanti bangkrut kita tidak dapat apa-apa. Hanya karena salah niat kita. Ini terus kita benahi. Sebab permusuhan Ustaz gak akur tuh ya karena ini gak benar sudah. Sebabnya permusuhan itu tak amati dikata Imam Ghazali. Hasad, dengki. gak pengen Ustaz ini maju. Gak ingin. Padahal ini semuanya saling membutuhkan. Untuk bisa berjuang. Alhamdulillah ada banyak Ustaz. Coba. Coba Ustaz saya tok. Saya tok di sini. Semuanya bukan Ustaz. Siapa yang belajar ngaji um sini sebulan sekali? Masa aku tak? Alhamdulillah Allah menciptakan ustadz yang banyak. Kan begitu. Senang. Ini yang harus kita fahamkan dakwah itu seperti itu. Jangan sampai kita dibuai hawa nafsu. Rugi sengsara dan tidak akan ditolong oleh Allah. Kalaupun masyhur masyhur sesaat di dunia, di akhirat tidak masyur lagi. Kita tata hati semuanya. Yuk. Makanya pertemuan ini kita ingin bahasanya yuk kita membuat satu satu satu gerakan apa. Tahun ini kita buat gerakan sambutannya luar biasa. Membudayakan selain pondok itu berkembang dan madrasah, kita menghidupkan masjid-masjid. Dengan cara kita mengirim ustadz dan melibatkan ustadz setempat untuk mengadakan maulid. Durasinya dua jam tok, tidak lebih. Jam 8 sampai jam 10 sudah tutup. Kalau jam setengah 9, setengah 11. Mulai dari membaca maulid, ada zikir, ada tausiah. Jadi keliling itu. Jadi para asatid pondok bukan kita. Itu keliling dan subhanallah yang hadir banyak. Itu kayak belum? Jadi kita bisa di ustaz sana, ayo siapa yang ngadain di sana. Yang mimpin siapa nanti? Rutin. Tapi yang lain datang nanti kalau bisa. Yang lain datang untuk ikut mensupport. Dan mereka ada kebanggaan. Memang ustadznya satu ini, tapi yang lain datang mereka ada kebanggaan. Dan sisihkan waktu untuk ini. Biar dilihat oleh umat betul-betul kita itu ada saling ada keakraban itu. Ke masjid yang sebelahnya, oke, okay, bismillah, ayo. Kita perbanyak masjid manapun kita lacak dan kita beri informasi Apalagi kita ada media radio, nanti bisa diumumkan dan kita pun menyampaikan pesan radio itu. Kalau perlu dirilis sesaat-sesaat. Kita pengen semuanya maju, maju, maju, maju. Kadang buat madrasah saja susahnya setengah mati. Buat madrasah. Kayak kurang kayak kayak buat Islam tidak ada saja. Nah, karena belum ada kesadaran. Belum lagi memang betul ada sebagian ustadz yang semoga Allah mengampuni dan berikan hidayah. Memang menjadikan orang nggak percaya. Di Jawa sana sudah ada. Ada sebagian orang kaya sudah nggak percaya dengan us, ustad. Ustad paling butuhnya minta duit ton, Bangunannya nggak ada dan sebagainya. Ada macam-macam ini. Ah, emang ada. Setiap dalam sebuah kelompok mesti ada benalunya, ada benalunya, ada benalunya ada. Ini mesti ada dalam dakwah. Tapi kita harus mengembalikan kepercayaan umat itu semuanya dengan cara kinerja kita yang betul-betul tampak dipandang oleh mereka kita berjuang khidmat untuk mereka. Baik jadi tugas kita semacam itu ayo kita benahi niat kita. Kadang-kadang subhanallah, rebutan jadi khotib hari raya Idul Fitri. Allah. Makanya kita putuskan sudah empat tahun ini saya tidak pernah khotbah hari raya Idul Adha dan khutbah hari raya Idul Fitri selesai. Biar yang merebutan-rebutan. Rebutan itu, apalagi yang tempat prestis. Tempat bergaya, pucat at lunan dan Cirebon. 80% minta kita. Tapi 20%-nya kan jadi musuh dengan kita kan nanti. 80% tim itu minta kita khutbah. Ambil masjid-masjid besar itu. Pak ya, sudah Sudah tak putuskan, tidak ada khutbah. Tidak ada khutbah Raya Idul Fitri, tidak ada khutbah Raya Idul Adha. Sudah selesai. Karena ternyata betul rebutan. Ada yang lobby Pak Wali Kota agar dia bisa khutbah. Jadi haji. Sampai gara-gara tidak suruh khutbah nanti, mogok nggak mau datang. Apa itu semuanya? Khutbah. Ini sudah-sudah kita ada khutbah. Ya baik, ide adalah coba yuk kita tata hati kita semuanya berjuang di jalan Allah. Yang kita cari adalah Allah. Pertama adalah membawa ngerti dakwah, membawa umat kepada Allah. Kalau kita kurang kenal Allah, kita akan tersiksa. Hidup kita basa-basi terus. Ketemu pejabat, Masya Allah. Kita bukan benci pada pejabat, tapi sungguh unik. Kalau ada seorang ustadz, di saat ada pejabat berdirinya kaget yang melebihi daripada di saat ada kiai datang. Sahabatnya datang hanya biasa, eh, ahlan, Sahabatnya datang. Sahabatnya adalah orang yang berjalan di jalan Allah. Pejabat datang, oh, oh, minta foto. Nah, kalau ulama masuk akal. Alhamdulillah di rumah kita ada foto dengan pejabat. <laughs> pejabat adalah termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang dia perlu kita. Siapapun gubernur datang itu tidak pernah kita kita langsung kita besarkan anak suruh salaman semuanya. Datang datang makan bareng dengan saya selesai. Tujuannya apa? Tujuannya mau silaturahmi. Silaturahmi. Silaturahmi saya bersama santri. Buya, sudah buya buya. Santri belajar sudah. Sebagai orang tua saya hormati, sebagai pengayom saya hormati, sebagai pengayom. Tidak lebih dari itu. Kembali lagi pemilu, wah macam-macam. Cuman kita jadwal. Kalau ada yang ketemu jam 11 malam, di saung banyak itu wah calon-calon datang 11 malam tujuannya apa nanti dalam di belakang itu. Nggak ada tahu itu. Ini Pak ini, siapa calon gubernur cari ini datang. ini Saya tidak ingin menanamkan di hati anak-anak kagum dengan artis. Kagum dengan pejabat. Kagum dengan kekayaan. Makanya cuman kita patok anak-anak setiap orang datang ke sini dihormati. Tutup mata. Apakah dia pejabat atau orang kaya atau orang melarat. Hormati semuanya. Sebab nanti ada kelebihan misalnya orang yang sudah kenal dengan Buya misalnya kayak pengurus-pengurus dakwah itu tentunya mati lebihnya lebihnya adalah mungkin mau nginep mau ini mau apa harus ada diperhatikan lebih karena harus saling kenal eh, jadi jangan sampai kita itu perkokum kagum kalau sudah kalau orang kaya pakai mobil ahlan wa sahlan wa masya Allah Pak Haji kalau orang melarat aduh abah lagi sibuk jadi hebat di hati kita itu inilah kekuatan kita itu di situ Kekuatan kita kalau sudah hati kita terbeli. Terbeli. Dibeli oleh materi, dibeli oleh. Wah hina betul juru dakwah. Nggak punya wibawa. Ngomong aja masih ngatur. Sampai nyanjung. Sampai suatu ketika saya kaget betul. Seorang yang katanya tokoh. Menyambung bupati sampai. Wali kota. Insya Allah orang baik. Cuman jangan sampai berlebihan. Sampai ini adalah Sayyidina Umar zaman sekarang. Wah, habis ini. Langsung ceramah saya adalah Kodi ada tiga langsung ceramah saya ini. Dua di neraka, satu di surga. Nah, habisnya. <laughs> ya, kodi ini, ini, ini. Terus. Jadi yang tidak punya ilmu memimpin adalah masuk neraka. Cuman ini tidak masuk neraka insyaallah Allah. gitu. Jangan dibilang masuk neraka. Karena dekat ulama. Jadi yang merasa tidak punya ilmu dekat sama ulama. Umar bin Khattab ini kan hebat bener ini. sih. Tidak tahu secara otomatis ini orangnya. Kita penjilat-penjilat itu berbahaya sekali ini. Sampai seorang pejabat ya kayak itu, sudah nanti lempar duit saja di mukanya diem tuh sampai ngomong gitu. Kenapa? Memang banyak ustadz yang rendah betul. Kita harus punya wibawa dong. Dakwah Dakwah itu adalah mengemban dakwahnya Nabi. Yang kita harap Allah bukan karena pemberian dari manusia itu. Tapi jangan juga kita berlebihan, berbekal dulu sampai nggak dakwah-dakwah. Ini alasannya santri deh. Saya akan dakwah kalau saya sudah mampu. Salah. Makanya kita masuk prinsip dakwah yang lima. Yang pertama, dakwah itu adalah jangan nunggu kaya, jangan nunggu pandai. Ini yang pernah saya sampaikan itu sering. Jadi saat inilah waktunya dakwah. Jangan nunggu kaya. Jangan nunggu pinter. Makanya anak di pondok pun sudah kita ajari untuk paham makna dakwah. Dakwah mau di pondok adalah bantu yang lebih lemah, ngajari yang tidak mampu, membiasakan. Itu adalah dakwah. Kalau di pondok itu tidak punya jiwa hikmah, susah jadi orang besar nanti. Makanya akan kita besarkan nanti anak-anak pondok yang kita beri hadiah untuk bisa kita beri pondok, kita beri apa lahan itu adalah anak yang sudah terbukti di ahli hikmah. Yang sudah saya ucek-ucek tetap sabar itu. Kalau tidak ada jiwa hikmah tidak akan bisa berdakwah. Karena dimulai dari pondok itu khidmah untuk umat Nabi Muhammad itu dimulai dari lingkup kecil namanya pondok pesantren. Dia ada orang kan ada sifatnya cekatan, bantu itu ada. Itu gede kan orang itu punya benih, punya bibit untuk berjuang untuk umat Nabi Muhammad. Kalau ngebosi main perintah, ha susah itu. Jadi di sini dakwah itu jangan nunggu esok hari. Hari ini yang tidak punya ilmu, tidak punya ilmu dengan kekayaannya. Tidak punya ilmu, tidak punya kekayaannya dengan tenaganya, dengan pikirannya. Jadi pokoknya harus dakwah itu hari ini. Santri biasanya apa? Aduh, saya harus punya wibawa dong. Dengar ceramah buya kan, tidak boleh kita ngerengek. Akhirnya apa? Kerja dulu. Keasikan kerja dapat duit, nggak dakwah. Sudah, ini banyak santri, sudah temannya banyak. Jangan kayak gitu. Apa sih yang kita makan, kecuali ketamaan kita? Nggak punya HP, jangan pakai HP. Maksain harus beli HP. HP-nya HP Android yang mahal dan sebagainya. Maksa gaya-gayaan semacam HP saya bagus sekarang baru-baru ini Pak Haji. Ada dibelikan orang bagus. oke repot juga akhirnya. akhirnya. HP paling enak HP yang kecil dulu, hmm, apa? So, uh, so, Samsung yang kecil itu. Yang hitam sama putih itu, yang seminggu gak habis baterainya itu. Wah, ini paling enak itu. Itu paling enak. Baik kadang-kadang kita ngikuti gaya hidup. Ustaz kok gitu gaya hidup lu bagaimana ini? Suri toladan. Kalau Allah memberikan kekayaan, kekayaan itu sudah ditulis, sudah jatah itu. Ada nabi kayak Nabi Sulaiman ya, ada nabi kayak Nabi Ayub. <laughs> ada ulama kayak Madhab Malik, ada ulama kayak Madhab Syafi'i. Ada ulama kayak Madhab Imam kayak Imam Abu, Abu Imam Nawawi, Imam Nawawi gimana? Melarat rat rat rat rat melarat. Sampai makannya sehari hanya bisa sekali toh. Dan beliau sehari puasa karena saking melaratnya. Sehari puasa, setiap hari puasa karena melaratnya. Dan beliau melakukan buka itu adalah dengan air putih maghrib. Sahurnya air putih. Hanya makannya setelah sholat isya. Ambil tengah-tengah sama beliau. <laughs> Setiap hari. Melarat, tapi namanya wajah. Apakah rendah dengan kemaratannya? Kita masih bisa makan, bisa ini. Kadang-kadang gaya hidup. Anaknya diajari dengan yang aneh-aneh. Anak saya itu sampai hari ini tidak boleh tahu namanya duit. Karena saya tidak punya duit. Ustaz-ustaz yang banyak duit mungkin kenalkan duit karena anak saya tidak pernah saya pegangi duit ke sekolah. Kalau masuk sekolah saya buatkan kue. Dan lebih sehat saya yang buat, istri saya buat, anak-anak apa? Sehat. Cuman biasanya double, barangkali ada teman yang lihat kasih begitu. Gak ngerti duit. Sampai Zahra itu tamat SD, suatu ketika suruh belanja, kaget. Loh kok kembalinya banyak, duitnya 100 ribu, belanjanya 20 ribu. Jadi banyak, oh banyak begini. Sampai hari ini anak-anak tidak pernah kenal kenal duit, tidak pernah megang duit dan sebagainya. Kalau minta mainan pun harus ada aturan. Jadi jangan dibanja dengan kayak, Gak ngerti HP anak-anak kita. Karena saya bukan anak karena HP juga tidak ada banyak. Saya tidak punya banyak duit ya. Adanya duit pondok, masa duit saya saya duit pondok, masuk neraka yang halus. Nah, jadi saya biasakan untuk tidak itu. Dan juga manajemen pondok sangat jelas. Keuangan pondok itu tidak ada yang megang saya. Kalau datang ke pondok Al-Bahsyah nanti keuangan pondok itu duit masuk nanti ada bendaharanya. Keluarnya juga begitu. Saya tidak pernah ngurus duit pondok, tidak pernah megang, tapi saya kontrol. Tidak bisa mengeluarkan duit pondok kecuali dari saya. Tapi tidak ada duit pondok mampir ke saku saya. Saya punya hawa nafsu. Istri saya pengen gaun yang bagus. Ya, ya, ya. nah, ini iblisnya itu. Anaknya. Kayaknya kita harus jaga semuanya. Dan saya itu kalau keluar disangui, kasih sangu tuh. Saya mau berdengkat, berapa kasih pegangan. Berapa? 500 ribu untuk pegangan. Kalau tidak laku diminta lagi itu nanti sama bendaran. Ya habis tidak duitnya kemarin. Oh masih utuh habis itu. Diminta harus begitu. Karena mau duitnya saya. Anak saya jadi santri makan bareng dengan mereka semua. Alhamdulillah enak semuanya. Yang perlu kita adalah diri kita sendiri. Orang kadang-kadang, gue harus makan di mana? Rumah makan mahal-mahal aja. Coba yang saya makan itu ngapain rumah makan? Kecuali memang yang punya rumah makan itu memuliakan kita bolehlah. Cuman kalau harus paksa di rumah makan mahal-mahal itu. Kecuali memang maksudnya memang betul-betul ya pengen bareng-bareng oke okay lah. Kalau ada rumah nasi pecel selesai. Telur datar sama nasi hangat sudah enak ya. Waktu mondok kan begitu juga aja. Sudah selesai, jangan goyo-goyo. Bahasa kecanduan ini, kecanduan ini tidak ada. Kata guru kami Hasan bin Ahmad Bahru, saya tidak suka petis dulu tuh ceritanya. Seperti itu, udah petis. Saya tidak suka petis. Dimarahi. Ini jangan sampai di rumahnya orang dikasih lalu bilang saya tidak suka. Awas. Latihan makan. Aduh makan betis. Sekarang kecanduan betis. Yang ada betis kasih saya. Saya latihan dong. Bener, bikin kecewa orang kan. Aduh, saya nggak suka. Ayo ngomong apa? Habib Hasan Baharun, jangan sampai kamu masuk rumahnya orang lalu bilang kamu, saya tidak suka. <laughs> Diam kalau tidak bisa. Aduh, saya tidak suka betis. Gaya bener, nyeksa bener. Saya tidak suka teh. Ayo, Haji bingung nanti. <laughs> Biasakan dengan sederhana. Dikasih apa? Alhamdulillah. Bahkan Lusanjo. Kita masuk di monorgo dikasih gatot. Dan Bu Cais tidak bahasa gatot itu, coba ngerti ya. Ketela, gaplek, dikeringin, terus itu gatot. Dan memang saya bukan bahasa basi. Wah Buya ini ada aja. Lo bener, saya memang pengen ini. Saya seneng ini. Karena saya nyari sudah lama gak ketemu di kota Cirebon gak ada. Saya. Ya ya kalaupun saya tidak senang coba masya Allah ini orang senang. Aduh makanan apa ini? Ayo, ah, ini Ustaz tak ditendang gitu orang, nyiksa orang gitu. Ah, Coba biasakan dengan sederhana. Itu perlu kita kita mempermudah orang. Subhanallah. Karena kita mengemban, kita menempatkan diri kita, menapakkan ke kita di tempat kaki para ulama. Harus kita tidak seperti mereka, paling tidak harus ada beberapa hal yang yang kita hadirkan, kesederhanaan dan sebagainya. Jangan. Memang saya rewel urusan mobil, jemput mobil. Cuman rewelnya saya bukan mobil mewah. Saya minta jok tengah kosong, sebab saya harus baring itu toh. Mobilnya angkot juga nggak apa-apa. Pokoknya jok tengah kosong kalau jauh. Sebab saya tidak kuat kalau duduk lama-lama. Makanya saya ceramah terus harus nyandar karena ada masalah di pundak saya. Kalau saya baring sudah enak. Sudah pokoknya saya di tengah kosong. Kalau tidak di belakang. Dulu saya minta selalu depan. Yang joknya bisa diiringin. Bukankah saya pengen? Saya diiringin. Ternyata nggak enak Enak Andi. Karena perang ini parah ini. Jadi yuk kita biasakan kerjaan enak ya. Jadi ustaz masya Allah. Jalan angkot, naik angkot enak. Wibawa kita. Ketemu orang kaya kita tidak merah merengek. Ketemu pejabat ahlan dan silakan Pak Bupati masya Allah gimana. Pak Bupati masya Allah. Sampai salah satu sahabat di depan kantornya Bupati ada beberapa kiai hanya minta bantuan untuk mengadakan acara konferensi atau apa sama ziarah. Kiai Sahabat kita ada di situ. Ada perlu. Bupati keluar, cium tangan semuanya. Oke. Ada lebih tua ini, ada kiai lebih tua dari Pak Bupatinya. Kalau mungkin lebih muda masuk akal sebabnya. Sudah Pak firasat gak enak, ini jangan-jangan mau duit ini kayaknya. Bener masuk proposal. Innalillah, ustaznya rendah bener. Apa itu? Ya? Hah? Izin, tugas. Yang tugas boleh mungkin kita sedikit bekal ini insya Allah bermanfaat. Insya Allah. Baik, mungkin ini aja. Dan ada. Di masyarakat ada dua penyakit. Saya tidak kita lanjutkan prinsip dakwah. Salah. Kita lanjutkan sempurnakan prinsip dakwah yang kedua adalah pandanglah orang lain dengan mata kasih sayang. Salam barokah. Enggak yang punya tugas silahkan. Jazakumullah, jazakumullah. Prinsip dakwah yang kedua, pandanglah orang lain dengan mata kasih sayang. Kalau kita dakwah sama orang, Ngerenung dulu. Ya marhaba, wadifah. Syukurlah. Ya kan insyaallah. Masyaallah. Nah, masyaallah. Zakat. Kamil Pak insyaallah. Memandang orang dengan mata kasih ini kunci keselamatan kita. Jadi jangan masuk ke sebuah majelis kecuali kita mikir, siapa yang butuh secara sesungguhnya? Jamaah atau saya? Yakinkan sahabat kita masuk majelis kata Imam Nawawi. Bahasanya yang hajat adalah kamu. Yang butuh adalah saya. Saya butuh pahala. Saya butuh selamat gara-gara orang itu. Ya. Kemudian sisi lain, jangan pandang dengan mata merendahkan, pandanglah dengan mata kasih sayang. Itu menjadikan di saat kita mencurahkan dakwah adalah dengan yang istimewa. Dengan kelembutan, yang menjadi masalah adalah kita memandang orang dengan mata merendahkan. Itu saja kita sudah rusak dulu. Berarti kita perlu didakwai. Kasihan. Kasihan. Kasihan. Kasihannya bukan kasihan beneran. Rendahkan. Kita sering melihat orang pelacur, orang bejat. Rendahkan. Apakah kita di, diperintahkan untuk merendahkan? Kita diperintahkan untuk mengasih sayangi mereka. Mengangkat mereka. Rendahkan, Alhamdulillah. Dikisahkan yang selalu saya hadirkan ada orang di atas gunung ahli ibadah yang sampai dipayungi mendung, sampai digelari kayak wali, ada preman di tengah pasar. Nabi bercerita, Allah mengendaki mereka bertemu di jalan setapak. Yang di atas gunung turun, yang di bawah naik. Ketemu di jalan setapak. Mau tidak mau harus ada yang ngalah. Ternyata sang preman tadi yang berkeinginan ketemu sang kiai, di saat melihat sang kiai itu, gemeteran ketakutan. Rasa kagum kepada sang kiai tersebut. Preman padahal, tapi ada kagum. Sehingga minggir di jalan setapak sambil memberikan isyarat dengan tangannya, silahkan sang kiai. Sang kiai yang bahwasanya merasa dia adalah seorang ulama, ini preman, busuk, kotor. Apalagi dia minggir, mempersilahkan dia lewat, merasa berhak melompat saja begitu. Oh, tidak menyapa hendak ke mana engkau, tidak mengucapkan assalamualaikum. Apa yang disampaikan Nabi lihat? Orang yang katanya ahli ibadah, Katanya sudah mendapatkan wilayah wali. Tapi di saat memandang orang dengan mata merendahkan, lihat dicabut hidayahnya oleh Allah. Hmm? Begitu sebaliknya orang nggak benar kayak apapun, tapi masih menghormati syiar Allah, ulama, kemuliaan, masih menghormat, menjadi sebab diberi oleh Allah hidayah. Jangan merendahkan orang lain. Dan kadang budaya ini belum pernah hidup. Pernah suatu ketiga ini, saya dalam satu mobil. Saya lagi tidur, ustaz-ustaz, ustaz muda, lama ini sebelum saya kiamat. Berhenti. Direm. Jalan lagi, direm. Sambil ketawa di dalam mobil. Sampai saya bangun, eh ada apa? Tuh, tuh, tuh, tuh, tuh. Rupanya di lewat samping terminal. Ada perempuan jual diri. Perempuan nakal, lacur pelacur. Pelacur itu kalau lihat mobil kan, mobil direm kan langsung ngejar begitu kan. Karena dipikir pembelinya. Rupanya nyetop mobil kita, di stop sama sopirnya. Yang nyuruh ustadznya itu. Ustadz yang di dalam itu berhenti. Setelah pelacurnya dekat mobil jalan lagi. Ketawa lagi. Saya bangun, ada apa? saya ingat, astagfirullah ya ustadz Pantas tak kira ngaku ustadz kayak begini. Gimana para kekasih Allah kalau melihat orang semacam ini fisiknya nangis, tapi kita malah ketawa-ketawa. Saya ingat. Dan saya ingat betul makanya. Kita bagaimana bisa bisa tertawa ada orang minta zina ini? Ada orang mau kecebur ke jahanam ini, kok masih bisa tertawa? Ini kan aneh. Kadang jadi bahan guyonan tampang sama ustadz itu aman dari neraka. Ini biasa. Sampai grupnya ustadz itu kadang-kadang lebih ngaco. Ada grup WA apa sih? Saya banyak dia bawa dimasukkan saya keluar sendiri. Saya tidak pantas ustadz omongannya, ininya. Mentang-mentang ustadz kadang gambarnya tidak layak. Jadi mentang-mentang ustadz itu sudah bebas, nggak ada neraka gitu. Sehingga itu ada dia ustadz akhirnya tidak pantas gitu. Kita harus minta maaf gimana yuk. Kita merendahkan dia. Mestinya kita doain. Siapa ya di antara kita di saat melihat pelacur pinggir jalan lo menangisi Allah itu umat kekasihmu Nabi Muhammad binti. Kita sering merendahkan orang. Awas. Maka kata Imam Nawawi, jangan masuk satu tempat mau dakwah kecuali kau tata hatimu dulu. Jangan sampai kamu masuk dengan kesombonganmu. Tapi masuklah dengan rasa butuhmu untuk pahala Allah. Sehingga kita tawaduk nanti. Nah, baik, baik. Kemudian yang ketiga adalah pandanglah orang lain sebagai lahan pahala. Lahan pahala Nah, ini menjadi kesemangat dakwah kita nggak putus. Karena apa? Semua orang ada pahala kan? Pahala, pahala, pahala. Wal pembantu, orang di rumah kita, semua tetangga kita, pahala, pahala, pahala. Semangat dakwah. Kalau kita mengingatkan orang sekali dapat pahala, biarpun dia nggak sadar. Mengingatkan dua kali dapat pahala, biarpun tidak sadar. Ketiga kali dapat pahala, biarpun tidak sadar. Sampai kalau dia marah-marah, tambah gede pahalanya. Jauh, sadar atau tidak mana ini? Pahala. Tapi kalau berubah, Lahan jadi duit. Wah, ini bisa eker ikaran sama temannya nih. Nah, lahan tuh jual buku, jual kopi, jual ini, jual macam-macam. Apalagi di pondok, punyainya yang suka jual kerudung, kacau ini. Bahasanya sih, nggak apa-apa, duitnya nanti. Santri yang ngambil semuanya. Nah, baru seminggu ditagih. Besok ada baju lalu lagi, wah, muridnya 500, wah kan banyak berapa ini. aduh ini baju nih, apa apa pakai aja dulu. Cuman kalau sudah yang, yang lagi punya kan bingung. Ada proyek gitu, proyek aneh-aneh itu semua macam-macam. <laughs> tidak boleh nuduh punya manapun. Ini umpama, ini perumpamaan. Jadi tidak boleh kita. Jadi jadi lahan cari duit sudah. Akhirnya seanaknya pun menjadikan santri lahan cari duit. Bapaknya mati rebutan kantin. Itu sebabnya. Banyak itu. Dan banyak pondok kayak begitu tuh. Rebutan kantin bukan rebutan kantin. Rebutan kos-kosan pondok. Sebab sobat santri itu sejahat sebulan ngekosnya bayarnya 300. Sak makannya semuanya ada untungnya itu. Muridnya 525. 500 dibagi 220-nya. 10-10. Satunya dipikir nanti setengahan nanti bisa masuk. Mau dibelah jadi dua orangnya. Jadi sudah kalau sudah diajari anak kita untuk materi sebagai lahan cari duit, maka jadi musibah. Rizki Allah yang jatah. Memang tidak semuanya bisa seperti yang yang dilakukan oleh seseorang. Seperti hanya kalau di pondok kita ini tidak ada. Kantin bukan kantin saya, travel bukan travel saya, usaha bukan travel saya. Kalau saya pengen saya akan nanam modal. Jadi tidak kantinnya pondok adalah ya milik pondok. Untungnya ada untuk pohon pondok semuanya. Anak saya tidak usah mewarisi semuanya. Kalau usaha saya harus di luar. Apakah tidak boleh kalau punya kantin di pondok? Bisa, nggak ada masalah. Asalkan wajar jualnya, yang benar, Kemudian diajari anak untuk paham ini hanya sekedar untuk bekal hidup saja nak. Jangan sampai nanti gede-gedean sampai rusak, jor-joran nanti. Santrinya hancur, belanja terus, bapaknya yang bangkrut nanti. Makanya di pondok kita itu belanja itu dibatasi. Kalau ada anak kebaca sering belanja itu dilacak, itu dimarahi. Enggak usah pakai promo sudah kalau begitu pondok. Ada orang kok jajannya berlebihan itu sudah dimarahi sama Ada jatah belanja itu, jatah belanja itu. Enggak boleh seenaknya tentang orang kaya kan. Ya ini ada. Jadi jangan sampai jadi lahan cari duit jamaah itu. Nauzubillah tadi. Yang kelima, koreksi diri. Jadi kalau ada misalnya koreksi diri, Nabi saja koreksi diri. Suatu ketika ada orang mati di medan laga. Nabi biasanya setelah selesai perang jenazah itu dibilah. Orang kafir buang sana, orang Islam dirawat. Nabi terhenti kepada satu jenazah. Tapi nanti Nabi itu gak inget siapa ini. Pernah kita ya ingat wajahnya, tidak ingat namanya. Pernah ya? bola balik ingat, ini sahabatku ini namanya siapa? Akhirnya Nabi bertanya kepada sahabat yang lainnya, wahai sahabat-sahabatku, saya pengen tahu ini. Ini siapa ini orang ini? Sahabatku yang namanya siapa? Para sahabat ini datang, para sahabat Nabi datang, di balik itu jenazah. Kaget sahabat Nabi, Ya Rasulullah, itu bukan sahabatmu, tapi itu musuhmu yang selalu ngelemparimu dengan kotoran yang menguntitmu, yang datang di majelismu, keluar hanya untuk menyakitimu. Hebatnya, bersihnya juru dakwah seperti Rasulullah. Kalau sama orang, tidak ingat kejahatannya. Coba. <laughs> Tidak ingat kejahatannya. Ingat orangnya, tidak ingat kejahatannya. Wallah, hati mewah nih kalau kita punya hati kayak begitu. Kadang ustadz itu ingat ke rumahnya Pak Haji itu gara-gara sama Pak Haji tidak dipersilakan masuk ke dalam, ditaruh di depan pintu. Ingat 10 tahun itu. Oh itu ya Pak Haji yang hormati saya, saya taruh di depan pintu. Ingat masih. Allah. Ini dicaci Nabi Muhammad disakiti tidak ingat. oh. Ayo tata hati kita itu. Kalau ada orang misalnya kita ke rumahnya seseorang, dia tidak bisa menghormat kepada kita. Bukan tidak menghormat, mungkin tidak ada tempat, mungkin lupa, mungkin ini. Jangan harus kita taruh di tempat yang paling depan. Mungkin tidak kelihatan namanya orang. Terlalu banyak. Cuman kadang-kadang kitanya, wah kurang ajar. Undang-undang. Sini taruh di belakang lagi. Nggak ada tikernya. Gitu. Ustaz model apa ini? Baik, ini. Lah Nabi setelah itu mendengar bahwasanya itu bukan sahabatnya, Nabi menitikkan air mata ini loh yang akan kami ceritakan. Sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, musuhmu sudah meninggal, kenapa engkau menitikkan air mata?" Dia jawab, "Aku menitikkan air mata karena menyesali diriku sendiri." Kenapa ya Rasulullah? Orang ini setiap hari hadir di majelisku. Melihat omonganku, mendengar omonganku, melihat perilakuku. Dia selalu melihat aku dan dengar omonganku. Kenapa kok dia belum bisa sadar? Apakah omonganku ada yang kurang enak atau menyakiti dia? Atau perilaku kurang indah? Koreksi diri. Maksudnya, hei ustadz semuanya. Kalau ternyata jamaah kok nggak benar-benar, jangan disalahin dia. Salahin caranya kita. Mungkin kita kurang beri yang baik. Jangan langsung dasar kepala batu. Dasar, dasar, dasar. Jadi kalau ada orang tidak segera sadar, kita strategi baru dong. Mungkin akhlak kita kurang dan sebagainya. Mungkin omongan kita kurang indah. Mungkin, mungkin cara ceramahnya monoton begitu saja. Sebetulnya ini ada silsilah selanjutnya. Ustadz-ustadz yang bergabung dengan kita itu wajib pertemuan seminggu, sebulan dua kali apa-apa. Termasuk cara nyusun materi. Jangan sampai masuk ke majelis dan sekedar ngomong saja. Tidak pentas. Harus ada nanti ini. Ini biasanya ada lanjutannya. Harus nyusun materi, harus menyiapkan kerangka ini, ini, ini. Dan itu kerja seumur hidup sekali, dong. Kalau kita sudah buat kerangka takwa satu, sekali itu selesai. Seumur hidup satu. Ria satu. Gunjing satu. Zina satu. Sekali toh. Tapi rinci punya Quran satu, punya hadis satu. Jadi ada terkontrol. Jangan sampai orang ngomong ada salah satu santri kita ceramahnya tidak salah. Ngomongnya enak tidak salah, tapi tidak terarah. Ngomong ke sana, kalau kena ini ke sana itu. Kalau ini ini, nggak begitu caranya. Nanti ada pembahasan sendiri itu. Dan jangan boros materi. Bagaimana orang itu sedikit paham dan paham itu mengundang rasa senang dan senang itulah yang menjadikan kita bisa berpegang. Ada ngasal, ada ceramah asal asal ngomong aja dia ngomong enggak antur ceritanya nggak karu-karuan. Bukan bagian politik cerita politik, waduh si kantor sudah. Nah, kita jangan kebawa kepada yang aneh-aneh. Baik itu yang keempat, koreksi diri. Jadi kalau ada baru nanti yang terakhir, bukan terakhir, ada panjang soalnya kita ringkas saja. Kendala dakwah itu ada dua. Yang pertama adalah sawadu yang tidak pada tempatnya. Biasanya ustadz muda pulang, suruh dakwah di masjid, gak enak. Kenapa? Masih ada kiai tua, kiai sepuh. Ada biasanya begitu tuh. Itu salah. Itu tawadu yang tidak pada tempatnya. Itu bisa diam-diam hatinya jelek, doain semoga kiai cepat mati. Hmm. Habis gilirannya kapan saya? Aduh panjang umur, panjang umur bisa kurang ajar nanti teman. Uh, tidak. Kalau sampai prinsip ini nggak saya pakai, mungkin saya belum ceramah di Cirebon itu. Huh? Kalau saya nunggu tua dulu, uh, nunggu kiai tua meninggal, waduh kacau nih. Saya masih muda waktu beberapa tahun yang lalu, saya masih saya umur saja. Saya masih ini, ya sudah, saya bismillah tahu karena saya minta izin kepada kiai, saya pengen ngisi di sini, ngisi di sini, ngisi di sini. Yang nggak boleh saya ke tempat lain. Cari yang boleh. Jangan nunggu, aduh, pasti ada kiai sepuh lah, gak enak. Dakwah waktu tidak harus pakai izin-izin begitu yang izini Rasulullah. Bahkan bukan izin, perintah. Kok pakai izin lagi ini? Cuman sopan santun perlu. Cuman kadang-kadang di penyakit yang kedua. Ini yang pertama kan? Tawaduk yang tidak pada tempatnya. Nggak ada tawaduk, tawaduk kecuali di tempatnya. Tawaduk yang nggak ada tempatnya kayak gitu tadi. Nggak mau maju, kenapa masih ada kiai sepuh? Itu bukan tawaduk ya Ustaz. Itu salah alamat itu. Mestinya justru khusnudon kepada kiai lama, kiai, saya baru pulang dari pondok, tolong bimbing, saya mau terjun di dakwah, saya mau ngisi di masjid ini. Bimbing saya, kalau salah tolong tegur dan seterusnya. Dan kiai sepuh yang kita pamit pamiti datang itu malahan. Waktu di Cirebon itu, datang kiai sepuh. Dan saya hargai, saya hormat. Alhamdulillah ada kiai sepuh ini, dan semoga beliau akan bukan kontrol saya, dengan saya. Karena saya masih belajar semoga bisa dibenarkan kebaca salah terima kasih para kiai biarpun setelah itu dia tidak datang karena dia hatinya bersih ngasih support ngasih motivasi ke yang lainnya baik kita kita datang semacam itu nah penyakit yang kedua adalah wah ini hati-hati kalau ada orang mau nongol dipendung sama yang lainnya wah ini dalam dunia dakwah kalau ada yang mau nongol hasut apalagi orang baru pendatang wah ini paling berat biasanya pendatang Sampai dulu dilacak nasabnya dari mana? ini Nasab saya terasa nasabnya mana? Orang pendatang, wah macam-macam. Nah, cari nasab saya sana. <laughs> Capek cari nasab saya. Orang nggak pernah tahu sekolahnya di mana ini ini ini. Macam-macam. Maksudnya yang di sebuah kota terus nasabnya kiai dari situ ada apa itu Makanya prinsip itu dipakai. Makanya jangan suka mendong orang. Paling tidak begitu sudahlah. Sehingga yang selalu kami galakkan, yuk kita memberi motivasi siapapun untuk maju. Makanya kita sekarang pengen dari pondok-pondok. Kita ngasih motivasi di Lirboyo dengan seribu santri. Sekarang pondok putrinya. Maksud kami itu apa? Ayo semuanya maju. Bahkan lebih gede dari selama ini. Kalau kalau kalian menganggap saya besar, kalian lebih besar dari saya. Harus, makanya kita pengen. Makanya memberikan motivasi ke yang lainnya untuk memangkas penyakit ini. Beri kasih kesempatan untuk maju, maju, maju, maju. Dan termasuk daerah yang sudah makmur dakwahnya kita kurangi. Al-Bahjah 2 itu kan pondok kita. Itu saya hampir tidak pernah datang ke Al-Bahjah 2. Karena apa? Ada anak santri saya yang sudah mak sudah majelisnya banyak jamaahnya, banyak sudah ribuan dan banyak yang sudah Dan ini juga ilmu dari guru saya Habib Abdullah bin Muhammad Bahru waktu ngomong, "Bib, kapan ke Indonesia lagi?" Untuk apa ya Yahya? Ya ibni, untuk apa? Ya nanti akan kita siapkan ceramah di ini, ini. <laughs> Kalau saya ke Indonesia masih ceramah berarti tidak guna. Nanti ngapain di Indonesia? Saya mau datang ke Indonesia hanya ingin masuk ke rumah anak-anak saya itu. Santri-santri saya. Saya ingin masuk ke rumahnya juga. Kalau ceramah cukup penting, Itu saya pakai. Saya anak saya itu kalau Buya, ya, nah ente ngapain di situ? Gitu. Kan. <laughs> Jadi kalau saya datang itu hanya mungkin setahun sekali acara apa gitu. Tapi tidak terus kita kunjungi. Dan memang begitu karena pengen yang lain besar juga. Dan bisa menyelesaikan masalah kok. Tidak harus kita. Jangan sok harus saya, harus saya, saya, saya. Bahkan suatu ketika kalau Batam ini sudah ada mm, dakwah berjalan, dakwah manhaj kita. Karena kita punya manhaj yang orang lain pengen kita bergabung dengan manhaj ini. Ada keseriusan, tegas, santun dan terus banyak dakwah. Kalau sudah berjalan saya sudah usah ke Batam Pak Haji. <laughs> ya sebenarnya kenapa, kenapa harus kita kuat? Kan, kan ibarat kita pengennya maju semuanya, Ada wah maju. Karena prihatin kita sebagian daerah itu betul tidak tersentuh dakwah. Ustadz itu adalah sebagian ustadz itu seperti katak dalam tempurung. Khususnya anak kiai. Paling susah memotivasi anaknya kiai. Karena sudah sudah terlalu sibuk dengan urusan pondok, musola, pondok, masjidnya. Itu saja. Diajak keluar, aduh susah tengah mati. Karena dipikir ini sudah selesai. Padahal yang dirawat hanya 3.000 orang. Di luar puluhan ribu orang menunggu. Maksudnya sisihkan waktu sekali untuk keluar. Hanya berapa anak-anak ustadz yang anak-anak kiai bisa dibawa tuh. Bahkan kita punya prinsip mohon dipakai kalau bisa semuanya. Kalau saya punya anak lima itu saya tidak boleh menempatkan anak saya di satu tempat lima orang. Itu saya rugi, berarti saya tidak berkembang. Kalau saya punya anak lima, maka harus lima tempat. Itu loh prinsip. Yang kedua, semua santri saya itu saya pengennya, saya cita-cita. Tak buatkan pondok, kau duduk di situ. Pondok kan enak. Gitu. <laughs> Makanya saya itu senang terima tanah wakaf banyak banget. Tanah wakaf di Tulungagung ini ada al berapa ini, kan ini. Ayo, nanti siapa? Ya tidak harus untuk anak saya, saya main dulu dong. Anak saya gilirannya nanti, oh, anak saya masih kecil kok. Al-Bajah dua bukan anak saya, santri yang tua. Dan santrinya sudah banyak sekarang. Yang kedua, anak saya masih kecil nanti gilirannya. Di mana anak saya? Tidak tahu apakah di Jepang, di Amerika, di mana. Itu urusan nanti itu. Dan sama kalau saya ada orang bantu saya itu saya rakus. Ada satu orang bantu tanah. Tapi Pak Haji jangan minta saya bangun rumah tanah pondoknya ya. Oh, ah, enggak apa-apa Bu ya, bisa-bisanya Pak. Bisa sih dibangun secara cepat. Ada caranya. Gimana punya caranya? Ente yang bangun. Coba enak. Ente yang bangun. Tidak cukup sampai di situ. Ada lagi biar hebat lagi, dasar lagi apa? Anak ente kasihkan saya, saya didik nanti tak kembalikan yang ngurusi pondok ente. Wah. Saya begitu. Kalau anak saya, anak saya cuma sedikit. Jadi kalau bisa seperti itu, kadang-kadang sebagian orang itu tidak punya ide untuk tidak punya untuk tidak termotivasi untuk maju. Makanya sekarang ada orang kaya bisa bangun pondoknya, anaknya kasihkan saya. Enak. Nanti yang pulang ya dia yang ngurusi. Makanya sekarang punya aset kita di Kuningan ada berapa puluh hektar di Jawa Timur dan di Jawa Timur khususnya banyak peta peta petak itu. Artinya seperti ini loh. Kita ingin membangkitkan orang untuk maju. Baik ini saja insya Allah. Yuk kita semangat dakwah ukhuwah. Lalu apa program selanjutnya? Kita ingin nanti mengirim anak-anak ke sini barangkali untuk membawa untuk mengkoordinir. Mereka tidak jadi kiai, tidak. Kiainya sudah ada di sini. Mereka untuk bagaimana semangat untuk solawat keliling. Karena itu membentengi akidah. solawat yang ada di Jawa Timur, termasuk di Cirebon, itu kesesatan akidah itu karena kosongnya masjid. Tapi kalau sudah kedatangan orang baca solawat, baca ini, secara otomatis itu. Jadi masjid yang kosong mana nanti, antum bisa laporan diadakan di sini. Mungkin kita harus mencari dana untuk membuat solawat khusus sound yang tidak usah gede-gede untuk 2000 nanti bisa dibawa ke situ. Jadi kita datang dengan soundnya, tidak merepotkan mereka. Jangan mengharap duit dari mereka. Sudahlah. Kita dakwah keliling itu manfaat besar nanti Insya Allah. Itu di antara keinginan kita Insya Allah Baik, sampai di sini saja, Ada mau ditanyakan? Allahu a'lam bishawab. Ya marhaba. Bismillah. Oh, ini tanya sendiri gede sendiri. Ada adil wajinya nih. Eh, Wajib. Nggak adil saling gede ini. Ya, uh, saya melihat begini Bu ya. Uh, daerah Kepulauan Riau ini memang sangat Betul. unik dibanding daerah Jawa. Di kepulauan ini saya melihat banyak pulau-pulau terpencil sebenarnya yang kalau kita lihat malah sebenarnya belum tersentuh oleh dakwah. Ini memprihatinkan. Ini satu keunikan kepulauan ini memang kayak pulau Kelong, pulau ternyata saya orang udah lama di Batam juga belum mengenal semua kepulauan itu. Nah, saya melihat bahwa dakwah yang dilakukan oleh para asatid ini hanya terfokus terorientasi pada daerah-daerah yang tanda kutip enak gitu di perkotaan dan lain-lain. Karena uh, eh, saya cuma ada usulan saja. Uh, mungkin sesekali Buya mungkin juga perlu hadir, tapi kita tim asatid mungkin kita perlu buat satu program roadshow jadi kita datang ke mereka. Saya sangat sulit kalau memang kita datang dalam bentuk paket tanpa merepotkan mereka. Yeah. saya pikir ya. sound system ini sudah bagus sekali. Ya, cukup. Nah, ini, ini pun sudah cukup sebenarnya. Entah itu mungkin program mingguan atau mungkin bulanan. Kemudian ini juga merupakan satu upaya dakwah bahwa nanti untuk untuk kontinuitas kontinuitasnya dengarkan lebih Jadi yeah. mungkin di awal sehingga nanti mungkin itu aja bu ya. Baik, sip. Itu yang kami tunggu pertanyaan semacam ini. Ada orang daerah tidak tersentuh. Cirebon saja saya contoh. Ada namanya daerah Sarabau. Ada salah satu anak kita itu cerita, Kuya, ada satu daerah yang namanya mabuk tuh biasa, zina tuh biasa. Cirebon. Akhirnya kita coba dilacak. Sudah lama tidak Sudah 15 tahun tidak ada pernah ada macet tablet pengajian. Rupanya hanya kesekap sama sawah saja. kesekap sama sawah dan ter, ter, ter, ter, ter, disebut sebagai tempat yang bukan sarang bau belakangnya. Jadi gegesik masuk setelah sarang baunya. Jadi karena terjun fakir tidak banyak senang ke situ. Subhanallah. Sudah kita bikin tablet akbar untuk pengenalan. Kita siapkan sesuatu yang gede. Ya Allah. Nangis kita melihat ribuan orang datang. Haji. Mereka rindu sebetulnya. Rindu sebetulnya, tapi tidak ada yang nyentuh. Akhirnya apa? Karena memang mereka untuk mengadakan pengajian itu nggak bisa untuk nyewa son, nyewa ini nggak bisa. Berat mereka, apalagi nanti ada untuk tukang baca Qur'annya, untuk kiainya. Terlalu berat mereka itu. Akhirnya sudahlah kita adakan pengajian rutin waktu berjalan selama dua tahun. Rutin kita adain di sini sudahlah son kita yang nanggung. Setelah itu berjalan anak kita namanya Tohid yang melanjutkan. Ya, beres sudah. Tidak usah harus kita. Dan berjalan sekarang sudah ada anaknya banyak mondok di tempat kita. Itu bakal kita kembalikan nanti. Baik terima ini harus, jadi harus ada tim. Prinsip dakwah dengan kita. Ajaklah orang yang mau, jangan nunggu yang tidak mau. Kalau yang mau bergabung hanya dua orang, setelah hari ini dua orang saja. Kalau semuanya Alhamdulillah. Jangan nunggu orang tidak jalan. Besok kita Pak Haji, lacak mana tempat lagi. Kita akan kirim dua anak nanti ke sini. Atau berapa anak. Yang tidak, pokoknya, so, pokoknya urusan makan saja. Kalau di sini nggak ada yang bisa ngasih makan, saya kirim beras dari sana nanti. <laughs> Jadi jangan khawatir. Mereka tidak mengharap, enggak, memang kita didik anak-anak kita dakwah sudah jangan mengharap apa-apa. Sampai ada anak kita itu rumahnya setelah akhir tahun itu ngasih ngasih kardus. Apa hmm. itu? Setiap saya pengajian saya dikasih duit ini Bu ya. Duit. Buat ente. Karena nanti <laughs> mereka tidak mau ngambil. Buat ente sudah selesai. Mau dia disimpan, tidak ada mau akhir tahun. Kita tidak didik untuk seperti itu. Cuman halal buatmu sebetulnya. Cuman halal. Cuman kalau halal ini dituruti sehingga nanti kadang-kadang milah-milah, oh, Pak Haji itu ngasih duit banyak, ini dikit, ini banyak. Akhirnya, wah, kau itu, Pak, desa itu duitnya banyak. Akhirnya semangat. Kira dosa duitnya kecil. Nah. Jadi coba lepas dari itu semuanya. Kalau ada yang ngasih buat kotak amal buat ini. Kalau ada yang ngasih pribadi ini khusus, bolehlah. Jadi boleh nanti kita siap untuk itu dan masya Allah itu dakwah dan betul. Nah, sinambungannya bunganya ada lebih kita kenalkan di situ. Nah, nanti anak-anak biarpun kelas anak-anak kita nanti biar ngirim roti mengadakan roti ban di situ. Kita tugaskan untuk keliling. Kita cari suara yang bagus nanti, Bagian nasi dan sebagainya. Nanti ceramahnya bisa ustadz-ustadz ini siapa yang bergilir dan ceramahnya pun harus kita arahkan nantinya. Kita tidak ingin ceramah yang ceramah yang lantur, guyonan segala macam tidak mengena tambah orang jauh dari agama nanti. Kita pengen ngarah ceramah nggak usah lama-lama. 15 menit tapi ngena. Karena sudah maulidnya setengah jam, rotipnya seperempat jam, Tiga setengah jam lagi ceramah, selesai. Mereka ada keterikatan nanti. Jadi ada beberapa hal. Terima kasih, berarti ini harus tidak lanjuti, kita buat tim baru lagi. Ke daerah-daerah mana yang tidak pernah disentuh, nanti anak kita kita kirim ke sini. Dia datang ke sini, kita dandani. Mohon maaf, dandanan itu penting. Agar beda antara tukang bakso sama tukang ngaji. Enggak apa-apa berdandan yang lebih bagus lah ya dengan dan khusus pakai serban itu ketahuan karena ustadznya jangan perlu pakai ini tidak untung-untung pakai imamah oh sunnah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jadi, ya, jadi tugas kita memang itu kecuali waktu saya masuk kantor DPR kalau saya jadi DPR saya jadi pakai dasi wajib jadi ya, karena saya karena tugas saya ini ada orang buya kenapa anda pakai celana memang kenapa saya pakai celana ini ya, sudah tugas saya begini tidak usah pakai celana hmm. jadi siaran di TV ya ini ada mau kostumnya mau diganti mau ganti apa mau kan kostum wayang nanti <laughs> sudah kostum saya ini sudah yang mau ya begini harusnya <laughs> karena yang diatur ya nih jadi jadi seperti itu boleh ini adalah satu tinggal siapa nanti kalau begitu Pak Eci kayaknya membuat tim baru lagi untuk mel, eh, kalau memang harus kita kirim kita kirim anak-anak anak-anak saya tidak banyak ilmu akan tapi dia mudah diatur dan itu lebih lebih enak jadi dengar omongan saya Sebab punya ilmu kalau tidak usah diatur semaunya sendiri. Ya capek teman. Gak berjalan nanti. Dan nah, nanti insya Allah terima kasih pahalanya besar. Jangan dia bingung. Yang tidak pernah kesentuh dakwah. Naudzubillah. Dosa kita nanti. Paling tidak nanti dia, oh rombongan ini. Tidak apa-apa kita akan datang. Rombongan Buya. Sedang kita tutup masjid itu. Masjidnya ada, ada Insya Allah, ya, subhanallah. Nah, nanti mengenalkan mereka, baru nanti setelah itu ditindaklanjuti dengan Baru nanti ada pertemuan pula, tiga bulanan dikumpulkan. Tiba untuk bisa datang, mereka pakai angkot, di sini, di mana, itu. Dan semuanya ustadz nanti punya kegiatan. Ini adalah perlu. Baik, terima kasih. Berarti harus kita tim. Cuman kita kemarin punya anak mau kita kirim ke Pekanbaru. Tapi belum kita kirim ke Pekanbaru, di Tulungagung dengar minta. Ya. Kalau kita kirim Batam, kita kirim Batam dulu. Dia tidak punya banyak ilmu, tapi dia mau diatur. Yang penting itu ikut manajemen. Sebab yang kita amati, kiai yang berhasil di kampung-kampung ternyata bukan besar ilmunya. Itu kiai di kampung yang kita ketemu itu baca kitab Fatul Qorib ngajinya dari awal akhir sama Bidayatul Hidayah. Kitabnya itu top. Kalau kitabnya hilang nggak bisa baca karena pakai sorokan, pakai makna itu. Cuman karena tulus hatinya, muridnya banyak. Muridnya lebih pinter dari kiainya. Ajib. Dia ngomong, oh ya, saya tidak bisa baca kitab kecuali kitab ini ada maknanya. Saya itu orang bodoh, cuman saya diangkat sama orang di sini. Ajib ketulusannya. Tulus yang penting itu udah selesai. Ilmunya banyak, bang. ribut sama orang sok pintar. Tidak bisa ya, insya Allah terima kasih. Ini mungkin jadi bahan, ini kira-kira seperti apa ke depannya. Mohon Ustaz bantuan semuanya untuk bisa maju ini. Umat, silakan tanya. Aji, aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami sangat gembira menyambut program seperti ini. Namun sebelumnya kami juga perlu menginformasikan Bu bahwa Alhamdulillah hadir bersama kita ini termasuk kakak-kakak kami lah Ustaz Junaidi beliau Ketua Basul Masail Alhamdulillah jadi mungkin nanti bisa dikembangkan kalau mau gabung bersama tim Albah ya Insya Allah saya pribadi menyambut dengan sangat gembira Mas Romi nanti mau bikin roadshow. Namun yang kami pertanyakan bentuknya seperti apa nanti. Kami juga kan alhamdulillah punya roadshow. sholawat. Jadi setiap kalau ada selama atau apa biasanya sudah diawali dengan Rocky meskipun tidak tamat. Ya. mungkin baca salawat. mungkin nanti pun kami mohon diarahkan seperti apa yang bagus manajemen yang sudah ada di Al-Bahya teknik lah tekniknya seperti apa terus untuk sistem dakwah sendiri yang dikelola oleh Al-Bahja kan tadi punya punya apa eh, sesuai karakter al seperti apa apakah dengan konsepnya dengan yang disampaikan Buria Ahlu Sunnah wal Jamaah seperti apa yang disampaikan karena selama ini terus terang kita dakwahnya sekedar pada momen-momen tertentu belum punya ciri khas atau konsep yang pas maka alhamdulillah kalau Buya bisa menularkan konsep yang dibawa oleh albahnya karena sungguh pun kami dulu mungkin mondok segala macam untuk konsep dakwah belum punya seperti yang dibawa oleh Buya itu saja Buya maksudnya seperti apa terima kasih Masya Allah. Baik, terima kasih. Uh, kemarin kita terakhir kita duduk dengan Romo Yanwar di Lerboyo karena dari pihak sana minta untuk kita berlanjut memberikan pelatihan-pelatihan itu. Di sana dengar bahwasanya jadwal Jawa Timur bakal dipangkas. Jawa Timur itu tiga hari menjadi satu hari. Langsung dari pihak sana Lerboyo masih dapat atau tidak? Ya, semoga masih dapat gitu kan. Uh, Akhirnya kita cerita, apa sih yang kelemahan kita di dalam berdakwah itu? Selama ini kok kita selalu kok kalah dengan sekelompok kecil merasa. Akhirnya kami sampaikan dan kita amati bahwasanya pondok-pondok dan ustadz-ustadz itu pandai memasak ibaratnya. Masakannya tuh enak-enak, boyo, langitan, masakannya enak. Cuman kelemahannya adalah di saat menyajikannya. Sehingga menunya itu-itu saja, Artinya cara menyampaikan hanya cara seperti itu saja. Sementara Imam Haddad sendiri kan menyampaikan bahwasanya Allah itu akan menjadikan setiap zaman itu ada ulama yang akan berbicara dengan lesan zamannya. Lesan zamannya. Maka kalau seandainya Imam Ghazali hidup zaman sekarang, Google itu yang punya Imam Ghazali loh ya. Yakin. Punya ratusan radio pasti Imam Ghazali itu. Cuman media saat itu yang paling dasar adalah dalam tulis yang bisa di. Makanya inilah apa namanya melek informal teknologi itu di kalangan santri lemah sekali. Bolehlah tidak tahu, saya nggak tahu loh. Saya buka email itu nggak bisa loh sampai hari ini tuh teriak-teriak sama anak-anak buka buka Facebook itu Facebook itu kalau di di eh, iPad, kita itu kalau belum di pinnya dipasangkan saya juga sering lupa. Nggak apa-apa, saya nggak tahu nggak apa-apa, tapi saya ingin. Nah itu tadi motivasi apa melibatkan semua orang yang punya keahlian untuk bergabung dengan kita. Alhamdulillah, ada yang edit komputer, ada ini semuanya, ada yang buat ngurusi radio, ada semuanya. Tidak eh, bisa. Cuman ayo motivasi dakwah ini dihidupkan supaya berdakwah orang itu sesuai dengan keahliannya masing-masing. Nah, kalau kita punya kawan, man. jangan sampai ada orang tersikat, tertinggal satu pun. Punya keahlian apa buat dari dokternya, yuk kita bawa dari ini, yang kita bawa dari ini. Nah ini diantaranya yang harus kita serukan supaya kita punya kawan banyak. Sehingga merasa semua orang merasa punya tanggung jawab. Aku harus berdakwah. Sampai hari ini coba. Kalau panjenengan itu datang ke Cirebon, saya tidak pernah ngurusi pembangunan. Karena saya nggak ngerti pembangunan. Saya hanya tahu Pak Haji ini kok lama banget Pak Haji. Ya, ya insya Allah cepat jadi nanti gitu toh, Saya ngomong gitu aja. Saya pengen cepat ini. Saya tidak pernah ngurusi pembangunan, kayak apa. Paling mereka hanya laporan bu ya. Kalau gambarnya gini, sungguh ya sudah. Dananya dari mana ya? Nanti kalau ada dana jalan, Pak Haji. Kalau ada dana ya berhenti. Tapi nggak pernah berhenti. Selesai. Saya tidak pernah ngurusi ini semuanya. Jadi ada bagiannya masing-masing. Dan mereka saya beri tanggung jawab. Karena Pak, dia seorang insinyur. Kemudian seorang properti. Jadi dipikir sesuai. Kan bilang Pak Haji kalau sholat kayak keberatan. Iya Bu ya kalau saya sholat malam kayaknya aduh. Sedikit banget, tidak bisa panjang-panjang lah. Nah, ya sudah, dakwahmu di sini sudah. Padahal orang kaya punya properti. Kalau di pondok tuh nggak pengah, nggak pernah kita istimewakan punya kamar khusus. Dia mau bantal sendiri, totalnya di, di gudang itu tidur. Pak Haji mana tidur? Ah, enak bener nih. <laughs> Enak mana sama hotel Pak Haji? Wah enak di sini Bu ya. Ini ngantuk betul ketiduran. Sudah biasa. Coba lihat orang. Orang kaya. Bukan nggak punya duit. Itu pun masih difitnah kan ya Pak Haji Fendi itu gaji berapa sih yang punya? Difitnah masih. <laughs> Pak Haji dengar, Pak Haji dengar bilang gaji Buya jutaan paling banyak gaji saya. Bilang gitu aja aja. <laughs> Ya, urusan orang kan. Jadi macam-macam ada orang kita pengen diadu domba dengan ada dakwah terus macam itu. Jadi kita pengen melibatkan semua orang nanti enak. Sampai nanti ada tukang son nanti nyumbang, tukang ini saja. Biarpun tidak, mungkin biasanya ada bonus deh. son saya dipakai empat kali, sekali gratis, lumayan dia nyumbang sekali. Apa yang punya? Nanti semuanya ke bawah kepada program kita ini. Jadi kita punya prinsip melibatkan semua orang. Jangan sampai ada yang ditinggalkan. Kalau ada potensi yang nganggur, yuk kita berdayakan. Nanti berkembang. Kemudian program yang kita buat sederhana saja seperti yang ada di sana, mungkin yaitu kita buat majelis dan setiap tempat kan ada ustadznya. Tolong libatkan ustadz itu dan ustadz itu paham maksud kita itu. Supaya tidak merasa tersinggung dan sebagainya. Dan kemudian kalau tidak bisa, jangan dipaksa. Ada masjid sebelahnya. Tapi pun kita jangan buat permusuhan. Jangan membuat permusuhan. Kalau yang tidak mau, jangan. Pasti ada. Wah ini kalau tantangan pasti ada itu. Mau masjid besar saja kita lobby pengurusnya 13 orang, eh 11 orang. Kita lobby 8 orang, 3 agak lobby, tiganya jadi masalah kok. Saya kan masuk masjid besar di sana. Saya datangi semuanya satu-satu. Delapan orang. Yang tiganya lagi nggak ada. Langsung dimulai pengajian. Tiganya pikir itu. Apaan nih? Ada ah, macam-macam. Memang kalau tantangan harus ada. Tidak semua orang masjid yang kita datangi mau loh ya. Karena ada di faktor macam-macam. Jadi nanti mainnya cantik, yang penting kita buat perkumpulan, satu-satu. nanti harus ada koordinatornya, koordinator itu yang kerjanya ngurusi ini. Mungkin pakai motor satu keliling ke sana. Gimana? Gimana nih sudah mau siapin jamaah? Dan tolong, kalau sudah mengadakan pengajian, jangan mikir banyaknya jamaah. Itu termasuk fitnah. Ya, sedikit. Di Masjid Tengku Putri itu sedikit itu. Kalau saya mikir sedikit, tidak datang lagi saya besoknya. Ya, besok Majelis akal kita salun-alun tuh masjid kita itu. Sedikit cuman kita jangan ngurus sedikit. Itu setan itu nanti. sudah Kata guru kami justru yang sedikit gede, lebih gede pahalanya. Saya tanya banyak. Oh, sedikit. Eh, eh, jamaahnya sedikit. Wah, ini lebih gede pahalanya. Yakin itu sudah. Ah, karena itu merangnya hawa nafsu kita. Hah? Eh, ya? Jadi, uh, jangan mikir banyaknya. Lakukan. Kapan kita petik? Mungkin lima tahun yang akan datang. Subhanallah. Semuanya punya pondok di sini. Bahkan mungkin harus patuh dengan manajemen. Tiba-tiba harus hijrah ke Tanjung Pinang sana Ustaz, buat pondok di sana. Ada masalah. <laughs> harus ini karena di sana dibutuhkan. Tidak ada masalah. Jangan dipatok saya harus di sini mentang-mentang rumah di sini. Alhamdulillah punya rumah di sini, punya rumah baru lagi di sana. Alhamdulillah. Susahan. Saya itu istri Pontianak, rumah di Blitar. Tinggal di Cirebon kan masuk akal. Di rumah di Blitar sudah ada tanah disiapkan untuk ngajar di sana. Di Pontianak juga ada pondok di sana. Katanya nggak di Pontianak, nggak di Blitar di Cirebon lagi jauh ini rumus apa ini kan tidak ketemu sudah makanya semua anak santri ada yang anak santri buya ini saya abah, ini saya insya Allah harus belajar sungguh-sungguh untuk narus terus kenapa terus kenapa abah saya di rumah punya madrasah kecil hmm, target ini bukan madrasah ente Nak target ente pasrah dengan saya selesai maksudnya gimana ya sudah kalau ente mau belajar dengan saya dengan saya adapun pondok ente itu adalah target itu gampang itu ente bisa pulang ente bisa keluar kalau ada yang lebih gede di luar kenapa harus mikir Baru setelah itu pantulanmu boleh. Nah, sekarang saya balik ke Blitar. Saya balik ke Blitar itu setelah tujuh tahun di Cirebon, baru saya ada ada kemauan balik ke Blitar. Saya kasih waktu tiga hari. Ternyata begitu gampangnya di sana jamaahnya bisa cepat, kemudian yang anu, eh dalam satu tahun ada pesantren langsung kita buat itu kan. Coba kalau saya pulang dari dulu mungkin jadi imam tahlil terus saya. Jadi jangan ngatur Tuhan, ngatur Allah sudahlah. Pokoknya mana yang lebih bagus, yuk kita jalani. Di mana saya tinggal? Padahal di rumah nggak usah. Kalau di Blitar saya nggak usah buat rumah, sudah ada rumah. Lahannya pun di sana. Sampai akhirnya lahan saya saya pindah ke Cirebon. Sudah. Jadi sudahlah pokoknya nanti kalau prinsip di bumi Allah semuanya sama. Yang penting hati kita tuh tentrem dimanapun kita tinggal. Jadi kita harus besar. Mungkin di Tanjung Pinang, mungkin di Pekanbaru, mungkin di mana lagi, mungkin. Nah, ini baik, kita mulai dari sini saja. Saat kita hanya punya manajemen, sederhana saja. Intinya istiqomah. Istiqomah. Saya itu mendahulukan istiqomah. Makanya sekarang kenapa kau dirubah? Saya punya masjid Sabtu pagi sama Ahad pagi di pondok itu. Sering ketinggalan Sabtunya. Kalau Ahad tidak pernah saya tinggalkan. Kita pun ke Hong Kong kemana kemarin pulang Ahad harus saya kejar. Istiqomah itu penting. Capek. Kadang-kadang malam, kadang-kadang baru datang langsung pengajian saya itu. Baru datang itu langsung pengajian. Kemarin Sabtu juga baru datang. Karena ketinggalan kereta. Di Timur ketinggalan kereta. Cak, pakai kereta lagi. Lewat Kroya, turun Kroya. Waduh capeknya itu. Turun Kroya saya sama anak sama istri lagi. Akhirnya naik mobil. Ah, capek. Pak, sampai di Cirebon. Ganti baju pengajian sudah. Karena saya menjaga istiqomah ini. Berkah dalam istimewa. Kadang sudah hawa nafsu. Wah, ini sana lebih ramai bubar. Ini, nah. Baik, insya Allah, Ustaz. Nah, ada pun yang punya nasyid, alhamdulillah. Tinggal nanti dikemas, alhamdulillah kalau ada punya nasyid, punya suara, nanti bisa seorang munsyid sekaligus punya tausiah. Kita punya tausiah yang banyak bisa ditiru, bisa didengar. Kita tidak menyuruh niru saya, tidak. Tapi ada bahan-bahan yang sudah rapi. Sampai teman-teman menguplik. Seberapa jam saja didukir. Assalamualaikum warahmatullahi nah, Ibu, sebentar, saya menyampaikan 15 menit saja. Maknanya luar biasa. Habis itu nasib lagi. Jadi padu antara qasidah dengan ceramah. Jangan murni kosidah sama mulid. Terus rutin. Saking rutinnya bisa manfaat. Ada di Jawa Timur. Panjenengan dari mana saat pondoknya? Ploso. lah, Ploso. Tahu kan kenal Guson yang ada di Mantenan? Coba Guson tuh. Sekarang jamaahnya ribuan. Puluhan ribu. Apakah beliau menyampaikan ceramah yang macam-macam? Beliau hanya memimpin dan sebagainya. Ada fatihah. Selesai. Dari istiqomahnya. Istiqomah. Habib Husin Abu Bakar Bahut sahabat kita yang punya Rosso. Rosso sekarang ini Rosso itu kan sahabat saya Husin Bahut, Husin Habib Husin Abu Bakar Bahut. Apakah beliau bisa ceramah? Tidak istiqomah. Makanya dia tuh biarpun di Pacitan capek betul. Uh, hanya untuk jadi bendera tok kalau saya datang. Sekarang ribuan jamaahnya. Makanya kita tutup majelis Al-Bahjah di sana karena sudah ada Rosso. Tolong aku majelis itu ribuan juga kita tutup sudah. Terakhir kemarin tutup majelis kita tidak ada lagi di sana karena sudah ada Rasul sahabat kita dan sudah kita sentralkan di pondok nanti. Itu lihat Habib Husin Abu Bakar Bakbut bukan pandai ceramah. Cuma dia patok karena dia sebagai seorang yang depan kan duduk di situ. Orang akan wah ini, subhanallah istiqomah. Alah kalau sudah ada istiqomah wah seenaknya sendiri enggak. Orang ayam ngerem saja kalau ada istiqomah jadi nggak netes nanti ya. Baik ini saja insya Allah. Baik, pokoknya nanti ada program, mohon ada ada kesiapan untuk maju bareng. kembali ya, Ustaz. Adam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Eh, mengangkut masalah dakwah khususnya di Kota Batam. Batam ini salah satu daerah transnasional, jadi tantangannya lebih berat ya terus. Ya, tantangannya lebih berat yang menjadi sorotan kita pada saat itu datang itu adalah masalah perkembangan harapan wahyu. Sebenarnya ini bukan isu daerah Batak, tapi nasional. nasional. Nanti yang menjadi keluhan kami juga, dan mungkin sedikit sekedar memberikan informasi dan minta solusinya. Gerakan wahib ini sudah luar biasa karena sudah keluar batas menghina, menjajamaki, dan ulama-ulama kita yang kita akui kompetensi keilmuannya mereka anggap kita orang bodoh nah, oleh karena itu di ya, antara teman-teman yang satu visi dengan kita mencoba untuk mengkantor gerakan ini dengan berbagai macam usaha yang sudah kita lakukan mulai dari kita mencoba melakukan dialog di PIH waktu itu yang difasilitasi oleh MUI itu juga gagal, hasilnya tidak ada. Kemudian Tapi mereka datang, mereka datang. Mereka datang dari Jakarta. Tapi eh, dalam hal ini MUI juga dan pemerintah tidak komitmen. Setelah itu dilanjut mulai tahun 2013 itu kembali memanas. Ini saya bicara kronologisnya, Bu ya. Ketika itu kami mencoba mendatangi Nahdlatul Ulama sebagai ormas terbesar dan yang memang sebenarnya secara reaksi politik internasional waktu itu kan kan gerakan Wahabi. Tapi ternyata secara organisasi NU itu justru melarang untuk digunakan nama NU untuk dijadikan sebagai alat perjuangan. Karena kami para asatis tidak punya organisasi jadi maka pada tahun 2013 lalu tanggal 2 Desember itu lahirlah namanya FPA Front Pembela Akidah Muslimah Jamaah yang sampai saat ini masih tidak legal tapi mau tidak mau karena kami tidak punya organisasi kuliah di kanal perjuangan Kemudian pada tanggal 23 Desember 2013, kami mencoba untuk melobi para ulama dalam hal ini adalah MUI untuk melakukan sebuah solusi nah, Karena ini luar biasa. Artinya intimidasi secara ideologi kepada masyarakat ini luar biasa. Dan masyarakat kita sudah mulai bingung. Yang benar yang mana? Sampai ada di antara mereka ya udah kalau begini kami nggak usah aja. Kan sampai sebatas itu. Kemudian itu juga tidak berhasil Semua aduan dicatat tapi nggak ditindaklanjuti Lalu kami mencoba lagi ke KPID. Itu pada eh, Dengan beberapa teman Dan termasuk orang-orang nadiin yang juga peduli dalam hal ini Mereka juga sebenarnya tidak setuju dengan itu Tetapi mereka meminta agar MUI itu sendiri sebagai lembaga keagamaan tegas jadi semacam fatwa lah. Nah kemudian pada tanggal 22 Desember 2013 kemarin terjadi hampir ribut karena ada ketidakjujuran menurut saya. Jadi waktu itu hari Jumat kita mencoba menurunkan masa dan semua IPIN dan PMP Kota Batam kita informasikan tapi saya antara ustaz satu dengan ustaz lain itu mereka mengatakan ya tidak usah lagi ganggu Mereka kan saudara kita juga Saya sampai mengatakan nih ya Mohon maaf ya mungkin tolong berikan arah Kalau memang saya salah saya tobat sebenarnya Beginilah, kalau kita dudukkan antara hadis salafi dengan kita, kita bacakan hadis tentang khawarij. Kalau memang hadis tentang khawarij sampai mana sampai ke Rasulullah itu mengarahnya kepada kami, kami taubat. Betul deh ya, saudara kita. Apakah benar pernyataannya? Sehingga pada saat sendiri yang terjadi perang dingin karena ada yang setuju ada yang tidak. Kemudian berikutnya, karena hampir ribu waktu itu di KPD, maka berlanjut kemenang mengambil adi waktu itu. Sampai tempat dialog itu tiga kali pindah. Pertama di Kapolda, kemudian Kapoltabes. Saya dengan teman-teman yang tidak punya jabatan, juga tidak punya uang, sehingga bahasa yang kita sampaikan itu nggak pernah didengar. Dan sementara kita datang ke ulama yang kita anggap punya ilmu juga nggak bisa memberikan solusi. Ya kan akhirnya saya mengatakan kalau saya tidak sopan sama lama ada biarlah. Gak sopan, gak sopan ya, gitu kan. Karena kita sudah dalam titik yang tidak bisa sekali itu di, diberikan peluang. Lalu kemudian dialog itu ternyata juga tidak berhasil. Justru satu jam berikutnya ketika dialog di Kemenang itu, padahal secara dari waktu itu Kiai di itu Suami yang datang mewakili Abu Sunnah Jamaah, mereka tidak bisa berubah apa-apa. Tetapi ketika satu jam kemudian mereka mengatakan bahwa dialog itu adalah dimenangkan oleh mereka al-haq dan al-batil kalah. Dan al-batil itu adalah pihak kita. Dan kemudian juga kemana ya tadi saya sangat setuju karena terlalu banyak kita sopan kepada pejabat dengan orang yang punya uang. Akhirnya ya misi karena Allah itu hilang. Karena kalau pejabat sampai kita cium tangannya. Dan itu yang kemudian berikutnya Uya, karena kejadian itu tidak berhasil, maka pada tanggal 17 Januari 2014, maka diadakan lagi waktu itu menurunkan masa dan itu juga tidak berhasil. Maka pada hari Rabu tanggal 22 Januari, maka diadakanlah perjanjian di Pemko. Waktu itu diambil alih oleh pemerintah. Nah hadirlah pihak Wahabi Salafi dan hadir juga kita dan pada saat itu keluarlah pernyataan yang sifatnya mereka berjanji waktu itu Habib Zain yang tanda tangan dari pihak Nah kemudian di antara item yang tertulis dalam perjanjian itu mereka berjanji tidak akan mengeluarkan kata-kata menyerang secara ideologi, syirik, kemudian bid'ah, sesat dan lain sebagainya. Tapi setelah kita mencoba evaluasi pasca perjanjian itu, bahkan kemarin nih pakai merekam itu tidak berhenti, tapi nyalanya sekitar jam satu malam sampai jam 4 subuh. Kemarin kita sudah sempatkan. Nah setelah perjanjian itu kita coba mengevaluasi kepada MUI Jawaban MUI ya adalah tidak bisa berbuat apa-apa Sampai terakhir karena butuh kami ada peran akhirnya jadi teman kita mengatakan saudara, kalau memang ini tidak ada lagi jalan keluarnya harus perang terbuka, ya sudah kita akan pilih jalan ini. Nah kemudian berikutnya uh, ya terakhir kita coba mengevaluasi ternyata mereka tetap dengan gaya dakwahnya seperti itu. Nah kita alhamdulillah sudah punya rekamannya jadi dalam hal ini kayaknya MUI dan pemerintah sudah tidak punya alasan lagi kalau ini juga menjadi alasan tidak bisa ditutup maka kita tidak tahu apa kekuatan yang mereka miliki kemudian berikutnya adalah saya dengan teman-teman mencoba tidak lihat lagi konten acaranya oke lah kalau memang itu menjadi perdebatan di kalangan asatir, katanya itu karena silasia itu dua saudara kita, oke okay lah saya bilang. Sekarang kita bicara undang-undang, karena kami juga sudah audiens dengan orang pakar hukum undang-undang penyiaran, itu ternyata hak FM ini tidak memenuhi syarat. Karena ada tadi komunitas, ada komersil. Kalau memang itu komunitas, maka jaraknya adalah 2,5 km kan? Dan anehnya kok siarannya sampai ke Malaysia. Tapi kalau dilihat dari secara komersil, mereka juga tidak punya iklan. Jadi ada apa tidak ada alasan pemerintah tidak menutup. Lalu kemudian angka terakhir kamu coba surat ini sampai ke Kementerian dimaksud sendiri. Tapi setelah kita jajaki, kenapa surat ini tidak digubris di Jakarta? Ternyata persoalannya adalah gerakan Wahabi kan lobinya dari PKS. Dan itu sendiri adalah PKS. Ternyata itu sudah ditempatkan di pos-pos tertentu. Ketika Wahabi gerakannya mencoba di kantor oleh orang, dia sudah punya orang kuat di dalam. Kemudian berikutnya, terakhir saya ditelepon oleh ketua MUI kecamatan, dia mengatakan bahwa mereka mencoba mengalihkan isu. Tiga kali ada dialog di Batam berkaitan dengan Syiah. Terakhir kemarin FUI, baru-baru ini hari Minggu kemarin. Saya ditelepon, ternyata acara FUI itu adalah yang bermain di belakang layar lagi-lagi adalah orang PKS. Karena orang FUI sendiri tidak tahu. Nah waktu acara dialog Syiah itu saya dengan teman-teman itu datang. Saya katakan waktu itu, mohon maaf Pak saya menghormati ulama. Saya tak izin memang ulama, tapi kalau begini cara dialog, saya enggak. Kenapa? Apakah antum tidak tahu kalau bapaknya mana itu bukan Syiah? Itu bukan masalah tidak menyesalkan Syiah kalau memang Al-Quran itu dirubah, tapi kalau membuat perbandingan satu, di Kepri Syiah tidak punya media. Radionya tidak ada, kemudian tidak menyebarkan brosur, tapi namun sebilang kalau Wahabi punya media, punya brosur yang mereka sebarkan pada hari Jumat. Tapi kenapa justru ini yang diangkat? Sekali lagi adalah pengalihan isu. Dan pada saat kami dialog di Pemko itu, anehnya tidak ada satupun wartawan yang berani menulis. Padahal waktu itu semua stasiun TV di Indonesia datang meliput. Tapi ketika saya mendatangi salah satu tokoh PKS yang mendalami tentang dialog Syiah, Biasanya langsung keluar di koran bahwa ada orang yang menghalangi saya untuk mengangkat persoalan isu Syiah. Waktu itu saya dengan teman-teman datang, termasuk Habaib waktu itu ikut dengan kita, dan kita coba dialog. Dan dialognya itu tidak intimidasi. Kita menyampaikan apa kemanfaatan bahwa umat ini akan merusak. Tapi mereka anggap kita adalah pemecah belah umat. Nah, ini yang kita mohon arahan Buya termasuk menyatukan kami para satis. Sekali lagi, kalau memang saya yang salah saya tobat. Ya. Kita lah berjuang. Tetapi kalau memang kami benar dalam hal ini, kami mohon juga ustaz yang tidak seperti saya tolong juga antum itu harus tobat juga. Kan biar adil itu. Ya mungkin itu aja Bu ya. Kamu baru sampaikan. Terima kasih mungkin juga nanti ada beberapa teman saya yang akan mencoba menyampaikan yang termasuk bagi Yakub tentang eh, bukti-bukti e, tentang penghinaan mereka kan sudah kita rekam Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Terima kasih dan harus ada semangat seperti yang sampaikan Ustadz. Semangat, cermat, dan harus kita itu selalu membuat evaluasi kegagalan-kegagalan ini karena apa? Perjuangan antum bukan yang salah. Karena virus Wahabi ini luar biasa. Virus yang betul-betul dan merusak permusuhan terjadi ya karena virus Wahabi yang kalau kiriti nanti adalah ajaran seperti Khawarij hanya yang perlu kita lakukan sekarang tadi yang kita bahas di sini pembentengan juga, cuma dengan model lain. Ustaz. Jadi ini yang kami rasakan di daerah Jawa Timur. Kalau dengan bahasa dialog dan sebagainya itu adalah di kalangan tertentu. Perlu itu. Untuk membuat lobby-lobby untuk menghentikan. Tapi sisi lain, dengan memasuki semua musola, dengan program kita, secara otomatis mereka akan terbentengi Kenapa? Mereka melalui ketemu kita dengan kedekatan fisik yang sekaligus asal akidah juga sama. Radio bagi mereka adalah nomor dua karena tidak bersentuhan langsung. Pengaruh iya, akan tapi ini loh di saat kita lalai. Makanya Ustadz betul kata uh, Pak Romi kalau hanya bersentral di satu tempat saja, itu menjadikan musola tiba-tiba dimasuki sama mereka. Mereka tidak akan bisa masuk kecuali karena kita lengah. Sampai udah orang mereka kuat. Oh bukan, mereka bukan kuat karena lemahnya kita. Jangan bilang mereka kuat. Tahu kisahnya Hang itu bagaimana? Yuk, bagaimana seorang Habib yang buahnya saya ketemu. Saya pakai Saya lacak rumahnya sejarah sejarah Hang itu adalah rupanya beliau adalah pemiliknya adalah orang yang pengen tobat dari awal. Cuman dari orang NU nggak pernah nyambut media. Nah, kesalahan kita jangan nyalain. Habib Zain itu adalah oh, seorang pejabat. Zain al itu seorang pejabat yang dia setelah dari jabatannya dia pengen pengen hijrah, pengen bener. Yang tekun media ini Pak Rom, di sana. Yang tekun media siapa? orang Wahabi. Makanya kemarin ada dialog teman-teman ahli sunnah di Jawa Timur. Jangan banyak ngomong, jangan mencaci maki. Sekarang cepat buat radio. Cepat buat ini, cepat buat ini. Karena kalau mereka punya izin, kita tidak bisa menghalangi. Misalnya izin, kita buat tandingan. Supaya di saat kita menyeru pada orang kampung, makanya Alhamdulillah. Kita kan diseru ketemu Pak Haji Samsubir sebulan saja. Kita Januari ketemu, Februari langsung langsung hijrah. Kita akan membuat perubahan, kita harus membuat media. Jadi sisi ini kita harus berjuang. Tidak cukup kita hanya misalnya dan kelemahan kita itu di sisi ini, titik ini. Hajib, seorang Habib. Eh, ini ada saya, saya datang. Saya datang ke tempatnya. Saya ngobrol, tak ingatkan ya Habib. Rupanya dia sudah kenal kita lama, insya langsung ah, waktu dia mau pergi jauh kemana, karena kita mau datang ketemu udah. Saya ngomong rumahnya, anak ingatkan tentang nasa, mengingatkan tentang ini ya sudah, saya ikut lagi begitu. Jadi ikut. Jadi ya, karena kelemahan kita Ustaz. Makanya saya ajak bicara melek media ini adalah karena itu di antaranya. Jadi sekarang bolehlah itu tetap berjalan yang kita akan membentengi secara langsung melalui ini kampung-kampung daerah-daerah. Kalau sudah kenal dengan kita kita ini itu lebih aman. Kalau ada masalah awas ah, fitnah itu fitnah fitnah selesai. Kemudian nanti diarahkan kita sudah punya radio pengganti karena peringkat itu dakwah satu sisi. Kemudian sisi lain seharusnya kalau memang ada kita harus pandai strategi saja. Sebab seandainya kalimat itu nyampe ke kami, demo kemarin itu, itu langsung kita tumpangi Ustaz. So, tumpangi plus Wahabi, itu langsung mati kutu mereka. Antum antum tidak cekatan di situ. Oke, okay, sekarang topengnya ditambah. <laughs> Kalau antum pakai itu hancur mereka bingung. <laughs> Jadi kita anti Syiah, anti Wahabi. Langsung saja kalau di program itu sepa sepaket. Supaya antum tidak membuat konflik dengan orang. Sekarang antum dipikir dituduh Syiah antum secara otomatis nanti Ini ini kita harus oh bagus, cakep Ayo. Ahli sunnah plus. Eh, A plus. Ahli sunnah. Dia bingung. Waduh panitianya saya. Ngantemin saya nanti ini. <laughs> Ngantemin ini. Jadi kita harus. Kalau sudah ada oke okay, oke. Okay. Saya sudah banyak di bawah FUI ya. Forum Ukhuwah Islam ya. ya. Abakar Bashir. Bukan. Abakar Bashir Asirami. Tidak. Usatnya sana kan Bakar. Saya itu dibohongi masalah FUI. Dengan Profesor Salim Bajri. Saya dibohongi mentah-mentah. Iya. Sampai kan dengan Pak Bakar Basir saya. Jamaah saya yang ada, Bakar Basir tidak punya jamaah. Jamaah kita, jamaah Bakar Basir punya jamaah karena apa? Karena masuk di penjara itu saja. Saya dibohongi, katanya apa? Ada ceramah Bu Yahya dengan Bakar Basir, gimana? Oke, tidak apa-apa. Kalau memang tujuan ukhuwah dan sebagainya. Akhirnya kita ngadakan pengajian ekspos di media, di televisi dan radio semuanya. Setelah di ekspos semuanya, ada utusannya Pak Profesor Salim Bajri. Eh, gimana kalau Salim Bajri mau ikut? Akhirnya menjadi tiga. Sementara yang diekspos di televisi sama di koran hanya dua. Tambah tiga. Kenapa harus tiga? Akhirnya kalau kalau tiga terlalu repot, terlalu banyak. Omongan gimana ngatur jadwalnya? Rupanya omongan saya dipegangi. Seminggu lagi datang, Buya memang betul kalau tiga terlalu banyak. Sudah kalau begitu biar Pak Salim aja dengan Buya turun. Nggak usah ngisi. Ha. Rupanya dia naik untuk nyogok saya biar saya turun nggak? Untuk ngambil saya biar saya nggak ikut ceramah gitu loh. Sementara diekspos di media jamaah-jamaah kita. Nah, Salim Bajri keluar, saya akan isi. Dan perjanjiannya dalam ceramah itu adalah saya yang kedua. Durasinya sama. Karena sudah kita pertimbangkan kalau jamaahnya Bapak Bakar Basir dengar kita paling tidak ikut kita nanti. Karena kan kampung-kampung kita. Kita akan bisa bisa rawat terus. Sampai di hari hanya tim datang timnya Bakar Basir datang. Buya kelihatannya format Acaranya dirubah. Dirubah gimana? Nanti Buya menyambut atas nama ulama saja. Maksudnya makin dipinggirkan agar saya tidak ceramah. Ada videonya ini semuanya ada. Ah, tidak, saya tidak berani mewakili ulama. Saya tidak berani mewakili ulama. Tim tak soal. Eh, saya mau tiba-tiba Oh ya, enggak, enggak bisa. Akhirnya apa? Nggak kalah, nggak enggak kurang akal mereka. Buya, kalau begitu agar nyaman, formatnya biar Pak Salim juga ikut, nggak apa-apa. Formatnya sekarang dialog untuk mengadakan dialog tentang kepemimpinan dan negara Islam. Boleh, saya siap. Jadi durasinya setengah jam, setengah jam saja Bu Yano, Boleh. Dan setelah itu dialog. Oke. Okay. Kalau masalahnya dialog, boleh siapa saja yang duluan kan begitu. Siapa yang duluan? Kalau dialog siapa saja duluan boleh. Akhirnya betul dialog saya didulukan setengah jam. Kirian Pak Bakar Basir satu setengah jam nggak diberhentikan langsung tak jam. Ini gimana ini? Lihat bohong, nah ini ada bukti ini ada ceramahnya nih. Pak Bakar Basir tegur sama Pak mudakir tuh. Mudakir kan ketemu kemarin di Medan. Mudakir gimana itu? Dakwah tidak boleh bohong. Dakwah jangan bohong. Setengah jam saya setelah itu satu setengah jam nggak diberhentikan saya ngomong sudah setengah jam ya sebentar sebentar sebentar sebentar satu setengah jam pas dengar Adan bubar nggak ada dialog satu setengah jam dan saya ngikat betul saya ingat karena waktu jam 9.30 jam 9 itu saya naik Adan duhur jam 9 mendekat jam 10 Syif, satu setengah jam kisah Mau dibohongi begitu. Lebih pintar lagi kita. Nanti kalau ada lagi, oke. Okay. Tapi tambah. Plus anti wahabi. Ayo, mau tidak? dia? Tapi kalau hanya begini, ini menjadi musuh di dalam rumah sendiri akhirnya kan? Akhirnya tuduh siah dan sebagainya. Sementara, jangan diam siah di sini tidak ada. Saya punya linknya siah nanti, saya bicara lain. Khusus ini siah ini. Masuk lewat mana di sini? <laughs> Saya ada punya link-link khusus siah masuk di di Batam melalui orang-orang khusus dan orang itu juga pengen dekat dengan saya berkali-kali ketemu dengan saya dan ini ingin bergabung dengan kita termasuk ingin ceramahnya dimasukkan ke big cuman kita tahan tidak kita ahli sunnah wal jamaah murni antum masya Allah benar cara cuman maki nanti untuk kedepannya supaya tidak tertipu akhirnya strateginya kalau kemarin oke okay, plus saja, ah wahabi Nah kalau dia tidak mau ya jangan jangan setelah jadi antum membelot begitu betul di wah bagi mereka senjata ini berarti ini ini orang Syiah, ini antum malah malah menjadi ancur nih. Baik ini. Nah bapak pelajaran. Kemudian masalah radio, alhamdulillah. Jadi antum radio kita sudah ada. Jadi tugas kita untuk menggedikan radio kita. Yang sudah ahli sunnah wal jamaah yang kemarin sudah kita kita upayakan termasuk program dakwah kita ke depan. Semua ustadz kalau ceramah di majelisnya tolong direkam. Fungsinya dua. Nah, tiga fungsi. Yang pertama, agar antum kalau ceramah itu hati-hati karena direkam. Ya, jadi hati-hati punya persiapan, bukan asal ngomong ngelantur. Ya. Jadi antum juga tambah ilmu. Yang kedua, antum akan belajar lagi nanti. Yang ketiga, bisa dijadikan bahan untuk paromi. Saya selalu ngomong kepada ustadz itu. Agar kita tambah kualitas yang ceramahnya itu-itu saja. Kita perlu ada kurikulumnya ini. Ini perlu. Dan kita siap nayangin. Antum nggak usah datang ke studio, cukup. Dikasih alat rekam kayak begini bisa cukup. Itu bagus dan maksimal itu. Ini termasuk di antara yang kita hidupkan. Sebenarnya ada banyak cara. Dan tidak semua ustaz mau loh. Ada alumni ahkof. Anda datang ya tim tak suruh datang. Eh, ente punya pengajian direkam. Iya, iya, iya. Nanti giliran tuan mas nyesel. Langitan pondok gede. Pondok besar. Gusnya kan teman-teman kita. Gus apa? Gus. Gus Abdurrahman sahabat kita. Gus kalau seandainya Seandainya kita berandai-andai saja, Gus. Kalau Kiai Abdul Fakih punya rekaman video 20 saja, rasa gimana harganya? Waduh, luar biasa. Hmm, sudah terlambat. Sudah meninggal beliau. <laughs> Tidak pernah berpikir makanya aja. Aduh, antum ceramah. Nanti tak sama Romi. Rekamannya gimana? Kasih waktu khusus, tidak usah datang ke studio. Durasinya pas, nah, kita bahan nanti di semua ini ustadz ini nanti diinformasikan di sana ceramah ini didengar di sini ini di antaranya itu pokoknya banyak hal ada masalah izin, alhamdulillah tifatul dulu itu pertama tifatul kan kita juga ngelobi kiai-kiai. Anda bilang, alhamdulillah kok undang-undangnya ketat. Jadi tifatul sendiri juga tidak banyak berkutik. Gak bisa beri izin rumahnya tifatul itu. Karena radio as-sunnah yang wahabi yang kuat yang ada di Cirebon gak dapat izin. Alhamdulillah sempit geraknya tifatul. Kalau geraknya tifatul gak sempit, Sampai kiai-kiai datang nggak ah, ngomong, kiai alhamdulillah antum tidak dapat. Ya kok gitu alhamdulillah. Karena Tifatul nggak punya gerak di situ. Coba kalau Tifatul punya gerak, ternyata apa? Dari 100 izin milik kita hanya tiga. Milik mereka ada selebihnya itu. Kita itu nggak peduli dengan itu saat. Biarpun <laughs> kita tuh nggak ada peduli ini. Sekarang kita lagi ngurus izin banyak itu. Ternyata di sana yang banyak miliknya orang Nasrani. Izin radio kita kan nggak proposal di sana. Tanya siapa yang ngajukan? Sampai yang di Bandung langsung nyambut kok karena wah ini baru ini eh, kiai ini peduli dak ya. Yang di sini tuh yang jaga kita-kita orang NO. Cuman orang NO nggak ada ngajukan surat. Udah proposal ini nggak ada. Adanya milik dari al Baja orang Nasrani ini. Ini kita perlu melek ini ya Ustaz. Nah, saya perlu motivasi. Sampai kita ngomong kiai bisa bangun pondok gede miliaran. Buat media nggak bisa. Sementara namanya roja, setiap desa ada komunitas kecil-kecil. Setiap desa. Dimanapun berada. Nah ini mungkin kita melalui sisi ini saja kita niru mereka. Kita tidak tidak kalau hanya merangi saja mereka pertama. Bahkan ini strategi mereka. Subhanallah. Kita tuh serba salah. Waktu antum merangi di sini, mereka dapat dana besar loh, Ustaz. Bisa untuk membuat lima radio loh, Ustaz. Antum tidak sadar itu. Itu dapat informasi. Waktu mau diturunin di sini, simpatisannya itu langsung datangkan duit. Dia bisa bangun lima radio, Ustaz. Ayo. Antum tidak sadar ini. Makanya gerakan kita itu harus cerdas bener ini. Uh, mereka itu langsung diekspos ke jamaahnya duka. Kita begini, begini, begini. Tersentuh dah. Habislah itu. Ayo. Ayo kita bergabung sudah. Kita punya. Saya memahami strategi mereka sudah. Lima radio waktu itu gara-gara itu. Biayanya yuk. Antum dapat apa? Syuh. Hati-hati, setiap mau diturunin, makanya waktu di di mana waktu mau demo di Cirebon, enggak dulu, jangan. Kalau antum demo, alhamdulillah izinnya mati sendiri. Kalau di demo dapat duit, Allah. Waktu kemarin kan diturunin. Itu langsung katanya dapat duit berapa miliar. Tuh loh di, di Cirebon. Gara-gara diturunin, alatnya diambil. Karena belum ada izin. Dapat duit berapa miliar. Allah, Seth. Kita nggak pernah punya peduli, peduli, Seth. Hah? hanya pengen gedein pondoknya sama gedein perusahaan nanti kan ya. Alhamdulillah banyak yang sadar teman-teman kita sudah. Jadi kita harus cerdas betul Ustaz, jangan sampai oh mau oh dia senang kalau antum demo lagi dapat duit lagi Ustaz. Kacau mereka. <laughs> sudah sekarang yang punya aja yuk kita gedekan radio kita. Ini insya Allah, sampai Singapura. Kita masuk Johor, masuk Hang. Singapura, Hang. Singapura hang dan kita sekarang masuk Singapura tanggal 27, 8, 9. Berharap ini kalau bisa Mbak Eci ini sudah masuk sana waktu saya masuk Singapura langsung dialihkan. Singapura kita dua doakan dan acara kita padat di tempat-tempat penting itu ada judulnya Singapura Johor Baru Batam nih. Nah ini strategi kita melalui sisi itu saat saya capek saat saya dibohongi saat debat sama Salim Bajri apakah ada tobat dia tidak tobat tapi ya umatnya pengikutnya yang ikut. Alhamdulillah banyak yang sadar dari banyak dari Arab-Arab masyaikh yang bukan habaib banyak ikut kita. Lumayan lah. Itu banyak yang sadar kita ini. Cuman kalau dianya sendiri susah. Dan itu janjinya 12 loh dialog. 12 malah satu sudah lari nggak mau lagi. Sama toharohnya juga janjinya 12. Sudah begitu mitnah lagi. Macam-macam mitnah, nah dikeroyok segala macam. Salim Bajri dikeroyok. Salim Bajri datang dengan 45 mobil rombongan. Saya hanya datang satu mobil. Saya yang dikeroyok mestinya. Oh, di sini jadi gitu saat kita memang harus cakep betul. karena ya, Pak Romi kan pernah di situ dulu juga. Jadi beliau lebih tahu mungkin. Kalau masalah informasi kita setiap ada pergolaan dari kita, mereka memanfaatkan ini untuk menggugah emosi jamaah mereka. Jadi sekarang saat tetap kalau ada anti Wahabi, antum bergerak. Tapi yang mainnya cantik dan seterusnya, Cuman sisi lain yuk ini saja. Yuk musola sekarang kita perhatikan semua musola. Jangan kita hanya ribut toh. Musola itu setiap musola ada masyarakatnya. Dan masyarakat itu sentralnya tetap di musola biarpun jarang ke musola. <laughs> Ketahuilah. Mereka kalau tidak di hari raya atau Ramadan biarpun Ramadan di hari puasa yang pertama kedua mereka juga ke masjid kok dia. Dia masih ada kecemburuan di situ. Apalagi ada gambar siapa, program apa. Itu nyambung Itu saja sudah. Sama radio radioku, big radioku kita gedekan. Mereka akan perlahan. Sekarang mohon maaf, orang sekarang banyak rindu pada kebenaran. Mau hadir ngaji terlalu sibuk. Ya. Akhirnya paling gampang sambil naik mobil di dimuter tadi radio. Radionya nggak ada, radio semuanya dangdut segala macam. Saya pengen dakwah Al-Qur'an. Mula-mula apa? Ya yang penting kan Al-Qur'annya saja kan. Mula-mula selalu orang kita kalau diomongi kan, saya pengen dengar Al-Qur'annya saja. Kebablasan Al-Qur'an dan omongan masuk. Oh, bagus suaranya. Apalagi ada yang lidahnya fasih sekali dari mereka. Ya, kan? Jadi itu tidak apa-apa. Semangat antum jangan putus nanti. Jangan gara-gara omongan kita langsung berhenti terus selagi masih bisa membuat ini. Cuma harus Sebab kalau kita nusuk nggak sampai mati, malah menjadikan marah kita akan ketusuk nanti kalau kita mangkas langsung tumbuh lagi lebih hebat lagi harus tertek itu dalam perang itu betul-betul mateng tapi BIK sudah ada uh, Han sudah ada izin kan resmi kan sudah ada resmi bukan resmi resmi baik dia sudah ada izin dan miliknya baik maka silahkan Ustaz seperti itu anda mungkin langkah kita Ustaz yang kita kumpulkan memberdayakan musola musola solawat solawat radio Adapun jika ada demo-demo semacam itu nggak apa-apa kita bergerak cuma mainnya cantik. Bolehlah nanti kita ikut dengar. Saya baca di koran. Baca di berita dari apa sunnah wal jamaah yang ada di Jawa Timur ngirim ke kami eh, di Pekalongan eh, di Tegal untuk memerangi Wahabi. Totalnya Syiah. Dan juga sepakat eh, ormas ahli sunnah wal jamaah di Batam untuk anti Syiah. Kita dengar itu. tetapi pikir alhamdulillah cuman ternyata ada konflik ini karena mungkin ya kekalahan kita dalam mainnya. Mereka cantik sekali mainnya, dahsyatnya. Maka silakan, monggo monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Uh, singkat saja lagi iya. bahwa kami tidak dari anggota FPA Pembela Alhamdulillah.